Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim nubar al nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semua hati wa sunnah di sunnah ila yaumil ya. <clears throat> Melanjutkan yang tadi malam tentang syirkah mudharabah. Sukuk ini karena materi ini apa? soft copy yang saya sampaikan waktu di Departemen Keluarga Indonesia di DJPU di Pengelolaan Tengah Negara. Ya. Bang Andam saya tidak perlu suku. Ada semua kopiannya ada, ada. Ada. Ada tolong baca salah seorang saya bisa baca. halaman 1 definisi akad syirka definisi definisi akad syirka kesepakatan dua atau lebih dua atau lebih orang untuk menggabungkan atau mereka atau perbuatan untuk tanggungan kewajiban dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Terus, sirka adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing yang diketahui jumlahnya di mana masing-masing pihak berhak mengelola harta sisa untuk dibagi sesuai kesepakatan sedangkan rugi dibagi menurut kadar harta. Jelas ini kan? Jelas yang kemarin kita bahas ini. Yes. Langsung nomor empat ini saya modal mana ini? Satu empat. Semuanya begitu. Hah? harusnya modal surga dulu. Hah? Ini jaminan surga sekarang. Mana dia? Hah? Satu empat, dua tiga mas. <laughs> Ini yang tentang saya. Anda ah, mana? Aduh, capek kita cari ini. Di belakang. Hmm. Dan dan bentar. Tafdal Allah yang saya tidak ada. Ada yang lain? Anda coba cek, coba cara lain. Coba ada. Kalau tidak saya bisa ngambil dari laptop saya sebesar. Kan lebih enak begini. Sama aja. Gitu. Ya, Nah, ini betul. Terus. Karena akal sirkam. Akal sirkam sah dengan kesepakatan gelandia yang terlibat melalui jalan dari salah satu mereka dan kabul dari yang lain. Jelas ini hijab nih uang. Saya ikut usaha syirkah ini. Kabul ini saya terima. Kita jalankan bersama. Baik, terus. Kemarin sudah kan definisi syirkah kan? Ya. Baik boleh melibatkan kaum muslim atau kaum konvensional dalam proses yang tidak bertentangan dengan syariat. Jelas ini. Maka kalau teman syirka anda non muslim, China umpamanya, apalagi Nasrani umpamanya, boleh. Ya. Dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Terus kecuali jika terbukti harta yang diberikan uang atau barang berasal dari harta haram. Ya. Karena nah, Chinese mengatakan ini uang ini saya habis jual babi. Nah, dapat saya uang 100 juta. Mari kita syirkah. Kamu 100 juta, saya 100 juta. Boleh tidak ikut syirkah ini? Hah? Tidak boleh. Karena jelas asalnya dari yang haram. Atau dia mengatakan ini saya dapat korupsi. Tolong anda putar. Boleh anda putar? Hah? Tidak boleh. Kerana harta haram. Atau anda sendiri yang korupsi. <laughs> korupsi waktu jam kerja. Lalu minta ke Ustaz, Ustaz tolong putarin uang saya. Nah, ha. boleh Ustaz yang putarin? Tidak boleh. Kemarin ha. saya rasa ada wacana untuk membuat usaha syirka bersama Holding company begitu Bagus Bagus Tapi jangan masukkan harta anda yang korupsi tadi <laughs> langsung masuk kata terus dan hendaknya dan hendaknya meminta jaminan sebagai pemindah agar non muslim tunduk dengan hukum-hukum dan dasar-dasar syariat Islam dalam praktek lapangan. Paham nih? Ya. Kalau dia yang mengelola silakan keluar tapi ketentuannya pasal 1, 2, 3, 4 ini harus Anda patuhi. Tidak boleh jual beli barang diharamkan dalam Islam. Barangnya ini ini ini ini. Jualnya kalau jual uang harus begini caranya harus tunai. Yang penting non muslim itu mau karena mereka tidak ada aturan mereka menguntungkan bagi mereka yang ada peraturan hidup itu hanya muslim mereka إذا الذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام Sungguhnya orang kafir kata Allah mereka makan bagikan binatang ternak makan. Pernah binatang ternak pilih-pilih hal yang halal yang haram? Tidak. Mereka sama dengan ternak yang hidup selektif menyala muslim. Maka mereka mau saja penting untung bagi mereka. Terus. Dan dengan cara yang dan maka ada salah satu kasus teman mengatakan Ustaz saya ada teman Chinese non muslim dia karena saya pernah mengelola beberapa hotel dan berhasil dia minta saya untuk mengelola hotel syariah ini modal silahkan bikin hotel syariah nah, ada masalah saya katakan tidak ada masalah dengan syarat betul syariah bukan tujuan anda hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan saja terus dan dengan syarat yang mengendalikan sikap harus dari pihak muslim. Ya. Terus. Waktu mahal sikap modal. Waktu mahal sikap atau modal adalah aset dalam bentuk uang sehingga dengan modal dapat menentukan hasil riba keuntungan atau kerugian sikap. Ya. Persyaratan modal syirkah terus malnya adalah uang kalau Anda menyerahkan, umpamanya sekarang mau lebaran haji ya, bisnis apa yang bagus? Hewan kurban, kambing, sapi, apa lagi? Kerbau, unta, dan lain-lain yang bisa dikorbankan. Apa lagi yang lain yang bisa dikorbankan? Ada yang lain? Tidak ada. Baik. Anda punya tanah. Anda punya tanah eh, Anda punya uang cash, anggap 100 ribu real. Ya. Anda minta teman di Indonesia untuk mengelola jual beli sapi ini. Dia punya tanah untuk tempat kandang, juga punya rumput. Sekarang bagaimana permodalannya ini? Berapa persen Anda, berapa persen dia berarti? Hah? harga tanahnya dia di estimasi. Terus ada dua kemungkinan, bisa jadi estimasi harga tanah, bisa jadi estimasi harga sewa tanah. harga tanah berapa nih harga tanah? Enggak 100 juta tanah dan rumputnya di atasnya itu berarti 50 50 persen. Kenapa harus ditentukan dalam, dalam bentuk uang? Bila nanti umpamanya Qadar Allah. Ya. 200 100 ribu dapat berapa ekor kambing? 100 ekor kali ya. Hah? 100 ekor. Anggap 100 ekor kambing. Dipelihara oleh dia. Dia modalnya tanah. Kemudian qadar Allah. Semua kambingnya mati. Hah? Semua kambing mati. Ketika Anda pulang setelah lebaran, berharap akan bagi hasil, dia mengatakan sambil bersedih, maaf, ini semua saksi, tanya semua orang sini saksi bahwa semua kambing Anda semuanya kena petir. Bisa? Bisa. <laughs> Aku lihat, kambing dalam kandangnya kebakar kandangnya mereka habis semuanya. Mereka terbakar semua kambingnya. Maaf, boleh uang Anda habis. Setuju Anda? Kenapa nggak setuju Anda? Iya, sudah mati habis modalnya. Iya, oh, kenapa tidak dia nggak rugi dia? Kenapa tidak rugi? Karena ah, <laughs> Iya, karena modalnya masih ada. Katakan kepada dia, Anda silakan nangis, tapi setengah tanah Anda ini milik saya. Kan tadi dinilai bahwa kita menyatakan uang 100 ribu real, senilai berarti 320 juta tanah ini dinilai jika sekitar 320 juta. Habis setengah. Modal kan berarti 640 ya. Habis setengah itu kambing. Tinggal berapa kerugian? Tinggal berapa modal seluruhnya? Tanah. Jadi tanah ini 50-50 persen bagi dua. Jelas? Tidak bisa dengan enak dia mengatakan maaf habis modal Anda. Ini yang syirkah. Jelas dari sini. Kecuali dia mengatakan saya hanya mengelola saja, saya tidak ikut. Tanah ini memang punya saya, tapi saya bukan bagian dari permodalan. Ya, bukan dari modal. Anda harus sewa. Masuk dalam sewa, berarti 350 juta. Eh, 105, eh, 320 juta ini sebagian sewa tanah selama 3 bulan umpamanya. Sewa tanah pakai 3 bulan, 3 bulan umpamanya 10 juta. Ya, berarti modal Anda dari 320 20 juta untuk sewa tanah, 300 juta buat e, barang yang diputar. Ketika dia hanya mengulas saja, bagi untungnya berapa tuh dia? 50-50 atau kecil? Kecil, jangan 50-50. Kalau anda setuju sih ada masalah juga. Coba sekarang modalnya hanya kerja saja kan? Resiko semua ditanggung oleh anda, karena dia tidak mau mengikut sertakan tanahnya. Ini namanya bukan musyarakah lagi, namanya mudorobah. Jelas ini? Nah. Gak masalah. Kalau pertanyaan langsung saja, jangan jangan nanti. Mumpung masih ingat per item. Pada. Karena ini penting. Banyak banyak atau tidak seperti ini. Dia <clears throat> punya usaha umpamanya jualan jualan sate apa bakso atau apa pakai gerobak. Anda tambah modal 10 juta. Atau habis. Maaf, ketika Anda pulang habis modal Bapak. Terus habisnya rugi catatan ini ada. Hah? Nggak bisa habis. Anda hanya bekerja saja gerobak dalam gerobak belum modalnya. Berarti gerobak milik dimasukkan ke dalam modal keseluruhan. Ha, paham ini? Terus. Eh, sama sama, eh, misalnya kita di terus kita eh, kasih titik istilahnya kalau di kampung ini kan dititip ke saudara atau saudara untuk sekolah. Nanti kalau untuk lima puluh lima puluh, tapi kita tidak tahu dia di mana dia kembalikan kambingnya itu. Tidak, ya, tidak tahu apa? Kemana dia ternakkan kambing itu? Karena kan di sini kita cuma beli kasih kambingnya, kita nggak tahu apa di tanah siapa juga kita tidak tahu. Ya. ya. Ada tidak. Dan itu sampai itu bagaimana sih? Secara pemodalan kalau dia itu bagaimana? ini kambing dijual belikan atau diternak? dijual belikan. Eh. eh, hamil atau bunting? Baik. Nah, pertanyaan keduanya sama, eh, bagaimana hukumnya jika sampai kambing itu makan di lahan publik? Bukan milik, kan kalau di daerah itu banyak makan rumput di jalan gitu. Iya. Yeah. Ya begitulah kambing. Kami nggak mungkin bilang, eh ini <laughs> rumput haram jangan. Jadi ya, kan makan apa saja. Maka manusia yang tidak ngerti halal haram sama dengan kambing tadi, kambing publik tadi. Kembali kepada yang pertama, ini bagi hasil. Ini anda beli kambing berapa anda beli kambing? Jantan betina dua ekor, sepasang. Satu jantan satu betina. Tolong Karena kalau tidak dia gembalakan selama dua tahun. Tidak ada beranak. Mungkin atau tidak kami tidak beranak? Mungkin orang saja mungkin tidak beranak. Jelas? Apalagi kambing. Ya. Ternyata tidak beranak. Apa yang mau dibagi sekarang? Hah? Terus dijual? Eh, bagi dua. Atai. Ah, Maka tidak boleh batal kesepakatan usaha pemeliharaan kambing anak pertama milik kamu. Anak kedua kata pengelola, anak pertama pemilik kambing. Anak kedua milik saya. Ini tidak boleh mengandung orang besar. Kenapa bisa jadi? Pertama anaknya kurus, yang kedua anaknya betina, gendut, gemuk. Nah, ini yang untung siapa? Yang kedua, bisa jadi sebaliknya yang pertama betina subur gemuk. Yang kedua jantan dan kurus. Ini untung siapa? Pertama, ini horornya besar. Bisa jadi dia mengatakan yang pertama untuk kamu, yang kedua untukku. Kambing ini hanya beranak pertama, habis itu nggak mau beranak lagi dia. Siapa yang rugi? Yang kedua, tidak dapat apa-apa dia. Maka ini mengandung orang. Ada kesepakatan pemeliharaan kami seperti ini, pemeliharaan hewan Anda seperti ini. Innalillah. Di mana yang banyak? Di Lombok antum Lombok, antum di mana? Jogja, antum di mana Syekh? Jawa mana? Jangan lupa Syekh. Jogja juga di Jawa, Jakarta juga di Jawa. Jawa, Sumatera. Tentu Sumatera begitu juga enggak? Jinjing Sumateranya mana? Oh, Bataknya. Horas. Ayo, Arab. Arab enggak Batak ya? Ah, baik. Antum di mana? Cilegon. Itu juga. Nah, pertama untuk kamu, kedua untuk saya. Senasional antum semuanya akad syirkahnya riba. Bukan riba, gharar Karar syirka seperti ini. Karena tidak jelas bagiannya. Bisa jadi satu dapat judi sama dengan judi ini. Anda tidak beranak dapat apa yang pengelola, dapat apa-apa kan? Sedangkan si induknya dan si induk sama lawan induk apa bapak? Ah, jantan. Induk dan jantannya ini betina ada jantannya mungkin gendut. Harganya naik atau tidak ini? Kasih makan dan naik. Sedangkan pengelola semula sudah berbuat tahun kalau apa-apa ya. Karena kesepakatannya anak pertama untuk anda pengelola, anak kedua untuk saya. Nah, tidak boleh kesepakatan seperti ini. Kesepakatannya haruslah untuk dibagi nisbah ya dengan nisbah harus dinilai dengan uang dahulu baik jelas ini Untung 50-50 atau 60 buat pengelola pengembala, 40 buat pemilik hewan tadi. Jadi ketika tidak ada anak, kan sudah ada pertambahan. Awal sudah diserahkan nilai berapa nilainya? Sekian. Sekarang ini ada pertambahan, ada. Ini keuntungan atau tidak namanya? Ini dibagi berdasarkan nisbah. Walaupun tidak mesti dijual, ya udah. Nilai dulu harganya 2 juta, juta, 4 juta. Sekarang kita nilai tanya ke pakar kambing Tongkat kambing ini sekarang berapa harganya dua ini? Sekarang harganya 6 juta. Berarti pertamanya berapa? 2 juta. Ya, untuk anda 60, enam 60 persen dari 2 juta. Berapa? 120. Ya, sisanya untuk saya. Nih, saya kembali saya kasih anda uang cash, kambing berarti milik saya sekarang dua-duanya dan tidak ada hak anda di sana lagi. Jelas ini caranya? Jelas atau tidak? Jelas. Ini dalam bentuk usaha kambing. Modal dapat menang tadi. Sudah mana? Eh, makan luput orang. Milik siapa lahan itu? Tidak tahu rumputnya diambil dia apa enggak? Iya, rumput tadi digunakan atau tidak oleh yang punyanya? Untuk dia? Tidak, enggak apa-apa. Ada juga rumput liar, tapi dia juga punya hewannya, nggak boleh ambil. Bagus anda minta izin, tapi tidak syarat sahnya. Tanah-tanah dia, Rumput ini biasanya dibiarkan dia karena dia nggak punya hewan gembalaan dan juga dijual dia. nggak ada masalah. Kambing ambil di situ. Kecuali Anda tahu bahwa di sini rumput disabit dan dijual belikan, itu yang harus minta izin. Atau kalau yang minta izin lebih bagus lagi, tapi itu, tidak ada masalah. ambil taufik. Terus. Dalam kondisi ketika terjadi perbedaan mata uang yang nah, Tadi jelaskan ya, kalau Anda umpamanya e, nilai tanah, tanahnya dinilai jadi sehingga ketika mati seluruh kambingnya tetap dia memiliki modal 50% dari tanahnya itu. Jangan katakan dah selama berangkatlah ke Qatar kambingmu sudah mati. Saya dikatakan itu aset termasuk antara eh, modal usaha sama modal status Jadi usaha rumah kemudian ada uh, eh, pekerjaan Sebentar, sebentar, sebentar. Antum apa mau tanya yang lain atau? yang penting kalau modalnya modal syarat harus berbentuk uang ya. sehingga bisa menentukan persentase modal masing-masing yang ini tujuannya untuk menjelas membedakan kerugian masing-masing dalam menanggung kalau masing-masing menyerahkan barang ya dinilai pada waktu penyerahan itu berapa nilai uangnya dan ketika itu ketahui diketahui berapa persentase masing-masing. Jelas ini? Teman punya ruko, Anda punya uangnya. Dinilai berapa harga rukonya, dia berapa milik dia modalnya. Sehingga habis usaha, jangan katakan mas selama ini ruko milik saya. Tidak, dia miliki di ruko Anda sebesar persentase modal dia. Jelas ini? terus. Dalam kondisi ketika terjadi perbedaan maka uang yang diserahkan masing-masing dinas sebagai modal maka wajib dinilai dengan mata uang yang telah disepakati dalam sirka sesuai dengan nilai kurs pada hari penyerahan modal. Demikian itu untuk menentukan kadar porsi atau bagian dari syarik dan sebagainya. Paham ini? Anda modalnya 100 ribu real Kata, Dia modalnya 100 juta rupiah Berbeda atau tidak mata uang ini? Ya, berarti sekarang uang Anda Anda Anda apa tadi? Anda apa mata uangnya? Ya. Saya apa tadi mata uangnya? Iya. Rupiah. Kan ada kursnya kan? Pada waktu Anda siapa yang mulai? Saya atau Anda? Saya. pada waktu Anda menyerahkan uang Anda, pada waktu itu disepakati kursnya berapa? Kalau tidak ada kesepakatan, merujuk pada kurs yang ada ditentukan oleh nah, bursa di nasional. Ya, ini tujuannya untuk mengetahui nisbah atau porsi modal saya atau modal Anda. Karena kerugian akan ditanggung walaupun nanti tetap masih real, saya putarkan jual beli real atau dalam bentuk yang lain-lain, ya. Yang rupiah saya juga tetap rupiah, saya untuk kontrakan gedung dan lain-lain, ya. Jangan katakan, oh, berarti yang rugi antum Ustaz habis rupiah Anda. realnya masih ada, saya bawa. Tidak bisa. Sama dengan posisi seperti yang tadi. Jelas? Jelas ini? Gimana menurut Anda? Ini adil atau tidak? Luar biasa agama Allah itu. Ya. Baik. Modal. Modal. Ya. Hutang ini tidak boleh dijadikan sebagai modal, kecuali dalam kondisi di mana hutang statusnya sebagai pengikut pada aset yang lain. Paham ini hutang murni di sini? Paham atau tidak ini? Hah? Siapa yang bisa paham? Baca lagi baik-baik. Siapa datang ilham kepada anda. Ilhamuddin atau Ilham Warsono. Hah? Ilham Murni suami suaminya ber, istrinya murni namanya Ilham. Baik. Ada yang paham? Where ini Syekh? Baik, mana bertanya? Sini bertanya. Untuk bacakan dia ya pertanyaannya. Assalamualaikum. Bagaimana? Assalamualaikum yang dijalankan oleh saudara kami Saudara kami seorang insinyur pertanian yang bekerja di bidang pembibitan nasional Ia menyediakan dan menjual bibit, pupuk dan obat-obatan kepada petani yang dibinanya Petani binaan menanam hingga panen Setelah panen, hasilnya dijual, kemudian uang hasil panen dipotong biaya pupuk plus bibit, plus obat, lalu sisanya buat petani Si petani tugasnya menanam, menyediakan lahan. Si insinyur memberikan pupuk, prosedur dan obat, dan membinanya. Plus kerugian ditanggung bersama. Bersamanya bagaimana? Mana rugi tanah apa? nggak ada. Bagaimana cara menanggung rugi bersama? Apakah yang beli tanah akan rugi? Petani. Tidak akan rugi dia, tanah saya naik terus harganya. Yang rugi hanya bibit, pupuk, mati umpama semua. Bibit, pupuk apalagi tadi? Obat-obatan sama jasa pengelolaan. Si petani hanya rugi jasa pengelolaan. Dia tidak rugi material. Tanahnya banyak yang naik tinggi harga tanahnya. Jelas ini yang bertanya, tidak boleh akan seperti ini. Bagaimana kerugian ditanggung bersama di sini contohnya? Siapa yang bisa jawab? Sudah kita jelaskan barusan. Saya bisa jawab. Boleh pulang, bismillah. Enggak mau jawab tadi, enggak apa-apa, enggak apa-apa, silakan enggak boleh pulang. Kenapa? Dinilai, masya Allah ya. Ya. Bukan sewa tanah, tanahnya. Tanahnya dinilai. Ya. Sehingga ketika mati semuanya udah mas selama. Silahkan angkat kaki. Sekarang saya tanah ini mau saya bikin apartemen saya nggak mau lagi bikin pertanian nggak boleh haram bagi dia karena putus kerjasama dengan dorong seperti ini ya tapi seperti yang sama seperti yang tadi dinilai berapa harga obat-obatan bibit pupuk segala macam anda dikatakan umpamanya berapa yang bertanya berapa bertanya apa ibu berapa nilainya kira-kira angkanya 30 juta 30 juta. Tanahnya harganya berapa kira-kira? 100 juta. Berarti ini pemilik tanah modalnya berarti berapa persen? 130 kan jadinya ini. 100, 100 dari 130 berapa persen ini? 70 atau 65? Atau 66? Hah? Anggap 70, betul sekitar itu tapi <laughs> saya ingin angka yang pasti. Anggap 66. Ya, 66 ini 66% pemilik tanah. Kemudian pemilik bibit, pupuk dan lain-lain tadi berapa persen? 3 4 persen. Kerugian mesti sebesar ini. Tidak bisa ketika habis kemudian gagal panen semuanya hilang asrama. Saya mau bikin apartemen. Tidak. 30 34 persen dari tanah ini milik dia. Kalau mau dikeluarkan, bayar dengan uang. Bukan harga obat-obatan lagi, tapi berapa harga tanah waktu itu. Naik harga tanah, naik. Turun harga tanah, turun. Paham ini? Jelas, ini yang paling adil. Iya atau tidak? pupuk ini maksudnya sini modalnya kan pupuk masih ada tuh bentuk barang atau habis terpakai sudah semuanya ini kan sekarang rugi berarti sudah habis kan terpakai kan dihitung berapa modal yang keluar dan dihitung berapa nilai tanahnya jelas dari awal harus jelas antara anda dengan orang ini kalau tidak nanti belakangan ribut nggak mau dia anda nggak bisa ngapain karena tanah atas nama dia akhirnya pakai apa pengacara masih mending pakai santet antum telur atau pakai sihir uh, ke syirik lagi sudah rugi ke syirik lagi rugi dua kali dia maka dari awal harus jelas kesepakatannya sampai di sini paham paham di sini order silakan pak mic-nya mic-nya sebentar sebentar antum lebih senang metode begini atau seperti dari malam sama saja, sama saja ini lebih enak kayaknya. Karena ada depan Anda tulisan. Fadhil. Um, Assalamualaikum kami memulai memulai dari awal sekali. Saya ceritakan dari awal sekali. Ya. Berapa menit? Coba dulu. Kita estimasi menit berapa menit? <laughs> Ada menit boleh, boleh. Bismillah. Jadi uh, kami buat uh, buat perusahaan. Masya Allah terus uh, modal membuat perusahaan itu dari kami dari saya dari kami di, di Qatar gitu. Maksud kami di Qatar berapa orang? <laughs> Saya dan teman-teman. Dari saya, dari saya. Dari saya. Enggak ada masalah bilang saya dan Islam boleh ya, akhi. Dalam masalahnya ana. Rasulullah bilang ana nabiyyun la kadzib. Aku nabi kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Enggak ada masalah. Uh, eh, model membuat perusahaan itu saya yang yang ini yang modal menyerahkan dalam bentuk real atau rupiah? Rupiah, rupiah. Nah, ya, ya. Itu, termasuk pertanyaannya di situ kredit itu termasuk modal nggak? Karena sekarang ini saya anggap bukan modal. Saya anggap oke memulai sesuatu hal yang baru. Nah sekarang perusahaan sudah berjalan, sudah ada namanya. Terus di perusahaan di Indonesia itu sekarang untuk buat PT itu modalnya fiktif, bukan fiktif. Maksudnya kita sebut saja ininya asetnya kita punya berapa ya di dari aktanya di aktanya kan nah, ya. oh, terus uh, sebenarnya kalau dulu itu harus di di di bank dalam satu miliar harus ada di bank di ini seperti itu. Tapi kalau sekarang sebutkan saja satu, satu miliar gitu ini sebagai modalnya. Tapi sebenarnya nggak ada uangnya mungkin perkiraan aja yang yang punya aset kita berapa satu miliar gitu. Terus? Nah setelah berjalan eh, pembagiannya itu kalau untung kalau untung 40 eh 30 30 30 10. Siapa 30 Anda berapa? Ya, 30 saya, 30 kakak ipar. Dia sebagai apa kakak ipar ini? Sebagai ini pengelola, pengelola. Ya. 30 lagi yang kedua, yang ketiga? Yang 30 buat ini buat apa namanya? setting buat perusahaan ya. Itu bukan keuntungan. Kan dikembalikan berarti. Terus ya, yang 10 lagi? Maksudnya jadi anak perusahaan. Baik, yang 10 lagi? Yang 10 lagi buat ini zakat sedekah infak seperti itu buat buat yang ini apa buat di zakat perusahaan bukan seperti itu masing-masing mengeluarkan zakat atau kalau ingin dikeluarkan dari awal zakat dua setengah persen bukan sepuluh persen kita mau lebih boleh nggak mau lebih mau lebih mengurangi hak yang lain yang wajib keluarkan bersama dua setengah persen yang sisanya ini masing-masing mengeluarkan dari kejahatan jatahnya masing-masing. Jatahnya ya. berarti harus saya rubah ininya. Ya betul, rubah dari sekarang. Hmm. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi sebenarnya kita nggak punya modal. <laughs> Jadi ya. uh, katakanlah katakanlah ini kakak ipar ini dia dapat tender, dapat ini, dapat proyek. Nah, modalnya mungkin dari saya 10 juta gitu misalkan ya 10 juta 100 juta biar gampang oke 100 juta modalnya untungnya sudah dibagi itu e, saya 30 persen karena saya 30 persen 30 persen jadi simpanan buat perusahaan iya kerugiannya bagaimana cara pembagiannya kerugiannya nggak rugi kalau ter <laughs> ya jangankan orang usaha pribadi negara aja rugi atau tidak? Berarti kalau kalau kerugian karena sementara ini sementara ini yang 10 juta itu dari saya, ya yang rugi yang saya yang rugi. Jadi Aduh, kalau nanggung kerugian saya. Ah, ya. Alhamdulillah, yang penting itu. Dan, ya, tapi kalau misalkan nanti nantinya belum saya pikirkan itu, misalkan kalau 10 juta itu karena saya 50, 50, 50 eh, 100 juta itu 500 juta 500 juta dari kakak atau 500 juta dari saya, saya belum memikirkan. Sekarang sudah ada gambaran kalau misalkan 500 500 Berarti 50 persen 50 persen begitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung anda hadir paham kan? <laughs> Sehingga sebelumnya belum kebayang. Ya. Kalau... Ini yang penting. Semua orang siap bagi keuntungan, tetapi tidak ada yang siap bagi rugi. Maka yang penting dibicarakan dari awal kerugian bagaimana pembagiannya. Jadi <clears throat> mau dijelaskan lagi yang 30% untuk perusahaan itu gimana membaginya Pak? Enggak, dibagi berdua karena perusahaan milik berdua sekarang kan? Iya. Ya, berarti keuntungan dibagi dua saja. Jangan dibagi 30 30 30 10 jangan. Bagi 50 50. Ya. Setelah berbagi 50 50 Setelah pembagian yang 50 masing-masing terserah. Dia mau zakatkan, mau disimpannya untuk nanti pengembangan, kita serah. Tapi kalau dia mengatakan ya udah, yang laba saya tahun ini saya tidak ambil. Berarti modal dia bertambah atau tidak? Anda anda ambil modal anda, berarti berkurang modal anda, modal dia bertambah persentasenya. Boleh seperti itu? Bentar, berarti modal anda sekarang anggap keuntungannya modal 100 juta dari anda penuh kemudian untung juta lagi ya kan ya yang puluh lima puluh ya zakat untuk masing-masing mengeluarkan yang punya anda anda ambil yang punya dia dimasukkannya dalam modal baru berarti sekarang modal 150 juta perbandingannya satu banding tiga satu banding tiga apa dua satu banding dua anda dua dia satu sekarang tentu akan berubah porsi bagi bagi hasilnya karena awalnya tidak punya modal sekarang nggak bisa lagi 50. Mungkin minta 70 atau 20. Kalau dia setuju nggak ada masalah. kalau bagi hasil tidak Namun kerugian sekarang dia bagi satu banding dua. Jelas? Jelas, cuman ada, ada pertanyaan lagi. Bukan iya. ya. pertanyaan, apa namanya? E, kurang kurang ini kurang berdasarkan pengalaman kita gitu ya. Hmm. Jadi kalau dibagi 50 persen 50 persen, ketika untung untung netnya net ya, untung netnya itu setelah di, dikurangi biaya produksi dan lain-lain biaya gaji karyawan ya. itu kita berdasarkan belajar dari yang eh, perusahaan-perusahaan lain sebelumnya perusahaan itu jadi nggak punya modal jadinya kenapa karena karena 50 persen diambil kita buat buat yang lain bukan buat perusahaan tapi 50% yang dia buat yang lain buat perusahaan gitu bukan buat perusahaan Nah, boleh nggak seperti ini? Misalkan 30, 30, 40, 40 persen itu. sebentar sebentar Kalau yang ikhtiar atau dana cadangan tadi 30 persen, ya. jangan anggap untungan ini. Masukkan ke dalam modal lagi. Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti gimana? Saya akan rubah 30, 30, 40. Jadi 30 buat saya, 30 buat buat uh, kakak ipar ini, yang 40 buat modal nambahin modal. Cadangan ya. Berarti Cadangan. dia dapat 20 20 Anda. 20 20. Tambah modal berarti sekarang dia ada modal awal, tidak ya. ada iya. modal, sekarang dia ada modal. Ya, biar biar perusahaan survive gitu. Kita kita juga dapat keuntungan gitu. Baik, jelas? Jelas. Eh, boleh boleh begitu ya, Memang seperti itu harusnya. <laughs> Terima kasih sudah Bagaimana dengan arisan bulanan? Apakah boleh atau tidak? Eh, ini bagus pertanyaannya. Arisan bulanan ini apa maksudnya? Ibu yang bertanya, apa maksud arisan bulanan? Mana yang bertanya ini? Ibu, mana yang bertanya? Gak ada mic tapi ada suara kan? Assalamualaikum bentuk aslinya bagaimana? Uangkah atau barang atau iya, apa? Masing-masing eh, anggota menyerahkan uang berapa? Ya, um, seumpama tiap bulan masing-masing satu orang menggunakan dua ribu. Dua ribu? Misal, misal, misal. Ya. misalnya masuk akal itu. Lima ratus. Ah, lima ratus. Terus uh, selama selama lima belas orang yang ikut. Lima belas. Ah, terus. Eh, lima belas kali lima ribu berapa berarti? Sebentar ibu. Terus lima belas orang gitu. Jadi tiap bulan. Hah? Delapan ribu dapat? Tujuh ribu delapan ratus? Iya maksudnya jadi. Sabar sabar sabar sesuai sesuai. Tujuh ribu lima ratus? Iya. Ya tujuh ribu lima ratus dapat. Iya. Terus? Jadi satu orang jadi setiap bulan satu, satu ibu itu mendapatkan ratus selama belas bulan. Ya, terus? Ya, maksudnya eh, itu boleh atau enggak? Gitu? Nah, yang pengelola dapat apa? Ya, cuma kita minta aja. Oh ya. Terus uh, biaya pertemuan untuk mencabut undian ahrisan ini di mana? Gak ada. Oh, jadi nggak ada. Nggak pakai makan-makan, nggak pakai acara ini. Baik. Kalian tetap saja. Boleh. Kalau kalau sama-sama aja bagaimana? Hah? Sekarang katanya ada atau tidak? Kalau kita jalan ini Udah bagus nggak eh, ada? yang bagian yang eh, Ya, kalau ada makan-makan siapa yang nanggung? Ya, barang barang itu sudah ada yang Oh, sekarang bukan yang dapat yang nanggung makan. Oh, Ya, kadang ada kan yang dapat nanggung makan dan umumnya begitu. Ya. Eh, kan ada juga yang kayak jualan di kocok itu nanti namanya keluar siapa itu boleh ya? Sebentar ibu satu-satu dulu. Matikan mic ibu biar tidak ada. <clears throat> Ada 15 orang masing-masing mengumpulkan oleh masing 500 berarti terkumpul 7.500 real Qatar siapa yang dapat bergiliran semua yang dapat itu bergiliran bagaimana menentukan gilirannya dengan diundi diundi apakah judi atau tidak Sebentar, pertanyaan saya jelas. Jawab dengan jawaban yang jelas. Apakah undian ini judi atau tidak? Ha, saya bilang judi Saya setuju Enak seorang bilang judi Kenapa judi? Ha, baik. Saya bilang kau judi kenapa tidak judi? Semua pasti dapat. Semua kenapa pasti dapat. Semua kenapa tidak judi? Tak, antum istrinya berapa? dalil sebanyak itu dalil cuma istri yang ingat dia. <laughs> Di buku saya ada kan ya. <clears throat> Kalau undian tidak ada yang dirugikan, ya semuanya akan dapat tapi siapa yang lebih dulu jadi kerugiannya kerugian maknawi kerugian moral saja maka ini undian yang boleh ini undian yang boleh Undian yang judi itu undian untuk menghilangkan hak orang lain. Ya, sini uang kamu, sini uang saya, 10 orang. Diundi. Ya, cuma sekali putar. Siapa yang dapat, dia yang dapat. Habis itu bikin baru lagi. Ini yang judi akan hilang hak orang lain. Karena kan tidak akan hilang haknya kan, tetap akan dapat juga cuman gilirannya nanti walaupun nanti pada yang ke-15. Mana lebih bagus? dapat nomor satu atau 15? Sama, tidak perbedaan. Yang satu mungkin bisa diputar untuk biaya yang lain. Yang 15 mungkin uangnya ngumpul. Iya, tergantung. Kurs berubah itu bukan urusan saya. Dan <laughs> juga bukan urusan Anda. Enggak ada masalah. Anda kan tulisannya real atau rupiah? Tidak ada masalah. Kenapa Anda pikirkan real, rupiahnya? Istri orang yang pikirkan. Siapa namanya? Allah Ustaz. Jelas ini kan ya? Boleh ibu. Tapi kalau disyaratkan yang menas menanggung makan menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena akad undian ini pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Yang dapat berarti dia meminjam uang teman-temannya yang lain. 14. Ketika dia memberikan makan kepada mereka, maka ini pemberi pinjaman dapat untung Kok jarnafan. Maka tidak boleh kesepakatan ini. Jelas? Tetap bergilir, tapi ketika di rumah Anda cuma nasi, uduk sama teri. Di rumah ini nasi, rendang. Nah. Kecuali dikatakan akan dipotong dari dari dapat tadi untuk biaya operasional sekian. Enggak masalah. Jelas Ibu? Ibu boleh tambah sedikit Pak Ustaz. kalau memang Sebentar Ibu, sebentar. Cukup tambah sedikit. Masya Allah bahasa ini. Baik, silakan tambah sedikit. Masalahnya gini loh Ustaz, ketika memang dikenakan di rumah masing-masing itu memang dikenakan orang yang yang menarik mata, apa yang narik masalah? Yang maksudnya yang dikenakan yang kena oleh sendiri dia makan. Kena atau dia yang dapatkan giliran? Ya, yang yang betul Bapak. Tapi kan udah kesepakatan bersama, Pak Ustaz. Enak enak, enak memang riba. Nah, kan yang lain ada juga, Pak Ustaz. Apa Ibu? Yang lain lainnya itu kan ibu lain ada membawa juga, Pak Ustaz. Masalahnya kan gitu. Ketika kena di rumah kita, ibu yang lain membawa dan kena berubah lagi dan tidak mau bawa insya Allah saya rasa tidak ada nggak nggak ada yang tidak keberatan tidak bosan iya betul riba pun nggak ada keberatan juga tetap riba saya nggak keberatan pinjam uang nanti saya beri penambahan satu persen pinjam satu miliar penambah satu persen besar atau tidak itu satu persen dari satu miliar kecil ya akhirnya jadi juta. Intinya bagaimana sebenarnya? Intinya tidak boleh. Enggak bolehnya itu gimana Pak Ustaz? Enggak bolehnya karena emang enggak boleh dikenakan pada ibu yang kena sering nafas atau memang gimana sebelumnya? Ah, insya Allah tahu ibu tadi. Tidak bolehnya karena dikenakan yang dapat dia memberi makan. Solusinya seperti tadi, biaya makan akan dipotong dari Dapat. Jadi Anda dapat umpamanya. 7.000 apa tadi? 7.500. Dipotong 500 untuk biaya konsumsi. Semuanya akan dipotong. Dari 500 inilah Anda yang dapat menyediakan makanan. Anda lebihkan terserah. Itu namanya nyumbang. Sedekah. Kalau Anda lebihkan 5.000 bagus lagi, saya setuju. Tapi proses masalahnya tidak ada ongkos Masalahnya ini kesepakatan bersama yang dikenakan di rumah sudah ikhlas menggunakan apa yang ada di aja proses. Dan saya ingin bertanya Ustaz, definisi riba itu sebenarnya yang yang sebenarnya macam apa proses? Ibu, ibu luar biasa kritis ibu ini. <laughs> saya ulangi riba walaupun berdua mereka ikhlas tetapi tetap riba karena akadnya kan pinjam minjam. Ibu pahami dengan baik. Yang dapat statusnya meminjam uang teman-temannya. Hah? 500 500 500. Ya. Maka ketika dia berikan pertambahan untuk pemberi hutangnya ini dalam bentuk manfaat makanan tadi. Ya, maka ini adalah riba Sampai Imam Abu Hanifah bila dia pinjam uang pada temannya, kalau di rumah temannya ini tidak mau berteduh di depan rumah temannya, karena khawatir ini manfaat dari pinjaman. Tetapi yang kuat adalah bila manfaat tidak pernah diberikan. Kalau bukan karena pinjam-pinjam ini diberikan makanan atau tidak? Ibu? Ya, Diberikan makanan atau tidak kalau bukan karena harisan? Ya, enggak berarti ini karena dia meminjamkan tidak uang manfaat makanya karena uang pinjaman ini riba jelas definisinya sekarang bu Berarti pengikat anutan yang atas nama ada penambahan uang untuk makan itu tidak dibenarkan itu? Salah. Nah, itu maksudnya Bukan. Saya ulangi kan masing-masing 500 500 500 ya. ya kemudian kalau ingin digilir masing-masing hari ini sudah dibuat dari awal jatah bagian di rumah siapa ya. dan silahkan dia memberikan jamuan sesuka hatinya ya. mau banyak mau sedikit mau tidak ada pun tidak ada masalah ya dibuat giliran bukan berdasarkan yang dapat tidak ada masalah beda ini karena kalau dibuat pernyataan bahwa yang dap, yang menjamin makan dimenangkan oleh adalah yang dapat hari ini, cocok bulan ini, bulan depan dia harus menjamin, berarti dia seterusnya meminjam uang kepada sisanya ini. Otomatis yang lainnya dapat manfaat dari dia. kan tidak boleh. Solusi lain tetap juga dia menjamin tapi dipotong biaya makannya dari ha? dari ya dia ya, orang tadi dapat eh, dengan jumlah yang sama semua. Kalau dia ingin melebihkan pemberian makan terserah dia. Jelas ibu. Pusing. Apa? Pusing keriting. Masya Allah, ibu tidur dulu. Ini tuh, kalau pusing tidur dulu, minum zam-zam, baca yasin. Jadi puasa boleh Intinya tidak boleh. Ya Allah. Kalau kita pakai aliran sama makanan Ah, masya Allah bagus. Iya betul. Karena ini masalahnya dulu Ustaz ibu-ibu ini memang begini nah, anunya Eh, kegiatan kegiatannya kalau tidak mau tidak ada arisan kata gimana gitu nah jadi jadi arisan yang ada ini pengen di, dipertanyakan apakah benar memang ada masalahnya atau tidak diperbolehkan atau tidak nah setelah Ustaz jawab begini ya kami agak memperbaiki lah mana yang harus diperbaiki agak harus diperbaiki Ustaz baik Masya Allah terima kasih Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa tahu Coba. Iya. Kan gitu? Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Saya mau tahu kok. Jadi Tadi sampai jam berapa? Sebenarnya sampai jam 11 karena Ustaz mau Awqaf harus 11.30 harus sudah sampai Bahkan kan Awqaf, saya minta ke Ustaz Sukron Sukron Salam, sebentar Bu ya Sebentar Masukin aja suratnya diterima nggak langsung nggak terima nggak langsung oke jadi Ustaz ya perlu kau ini yang wajib saya datang sini bukan untuk biasa sendiri datang untuk apa bukan oh, kalau tahu beliau sudah kajiannya masih banyak kasusnya punya sebelas kalau ada waktu nggak masalah saya datang kalau ada waktu masukin aja kalau nggak terima nggak ada masalah juga ya. Nah, ya, Kenapa ibu galau? Salah sendiri kenapa undang saya? sebentar, sebentar. Ibu nggak mau menyalakan mic-nya, masalahnya itu. Mic ini koselnya dia, ambil ambil pakai mic ini. Gak ada satu lagi mic-nya, saya. Cuma satu. Ini ini nggak bisa digunakan. Enggak, maksudnya kalau teman-teman laki-laki maju dan di sini aja. Ya udah gitu aja. Hah? mas, Ya saya, Maksudnya teman laki-laki suruh maju aja itu kasih ke penit nanti antar bentuk lagi mereka ya, yakin pertanyaan banyak itu ibu-ibu arisan pekerjaan mereka seperti pekerjaan antum <laughs> di <laughs> kata petrolium kasihkan ya ke ibu-ibu ambil satu lagi buat bapak-bapak kalau nggak ambil ini ambil kalau yang kita pahami tadi soalnya itu banyak yang arisan seperti ibu-ibu dengarkan penjelasan Ustaz Al-Wadi. Eh, ya, Armatan alasannya cukup. Jadi kalau yang saya pahami tadi, bila yang dapat itu harus mengeluarkan atau harus membiayai makan, maka ini yang tidak boleh. Tapi kalau mau bolehnya, pertama dengan cara dikasih giliran makannya walaupun tidak dapat, walaupun dia bukan dapat waktu itu ya, digilir 10 orang makannya digilir begitu saya di rumah ini nanti pada bulan kedua di rumah ini walaupun bukan dia yang dapat ya itu yang pertama serangannya yang kedua atau dikurangi biaya makannya jadi uang asal tadi dibiayai eh, dikurangi uang makannya dari uh, dapat asal tadi dengan harga yang sama misalnya 200 kita dapat 10 ribu maka dikurangi 200 500 setiap bulannya untuk biaya makan sama-sama ini yang saya pahami dua solusi dari jawaban setelah tadi option satu lagi misalnya uh, makannya disediakan dari para anggota tarisan secara sukarela masing-masing bawa apakah itu itu lebih bagus, masya Allah. Solusi yang ketiga lagi tentang mana? Bila semua mengeluarkan, arisannya itu semua anggota mengeluarkannya, maka itu boleh dengan tanpa dipotong uang arisannya. Solusi yang selanjutnya tanpa makan. Solusi yang selanjutnya tanpa makan. Ya. Tapi yang luar biasa yaitu mereka menambahkan 50 25 rial untuk makan sama-sama. Lebih bagus lagi. Tapi tidak termasuk uang. Agak ke belakang. Yang tidak? Tidak akan ke belakang karena setiap bulannya di booking uh, satu tempat, misalnya di awal itu di tempat kita kemarin di booking seharga sekian, sejumlah mereka, dan harus dibayar setiap kali uh, arisan. Eh, nah, begitu yang satu pulang ke Indonesia, yang ketiga tidak ikut tapi dia bayar. Boleh seperti itu? Boleh. Siapa yang nyuruh dia pulang ke Indonesia? Sama anda nyewa rumah, anda sewa rumah sepuluh ribu sebulan. Kontraknya setahun berarti 100 ribu. 6 bulan anda Indonesia, bayarnya berapa? Nah, sama. Nah, sudah jelas bu Jelas tidak jelas anggap jelas ibu. Maaf. Saya jelas ditanya kemarin dulu. Kita lanjutkan baca ini atau ada diskusi lagi? Boleh diskusi boleh. Jadi ya, pakai mic, pakai mic, ambil satu mic-nya. Yang di sana ini sudah bisa sudah dikarikan. Ambil. Sudah mik luar jangan ya. Mik dalam mana? Ambil mik dalam. Mbak ini ambil mantap saya ini. Ini mik dalam. Ya, mik dalam dan keluar. Mati kan enggak dipakai. Iya, ada antum baca di sini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sabar ibu. Belum belum sabar. Ada bapak yang bertanya juga. Ya tapi nanti anak cepat lupa cepat cepat cepat cepat. pak ininya pakai. Ini bagus lah, kasihan beliau itu. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan ini dokter, jadi kami dari perusahaan ada dapat jatah uang untuk beli tiket. Uh, untuk mudahnya dikasih 10 Sebentar, apa hubungannya dengan sirkah ini? Ya maaf nggak ada hubungannya. <laughs> kita. Ya silakan silakan. Boleh. Konsultasi. Uh, mulainya dari perusahaan lulusan orang sepuluh ribu kalau Ternyata dalam pembelian tiket itu cuma kami pakai lima ribu. Sisanya boleh kita manfaatkan untuk hal yang lain atau tidak? tidak keluar. Kalau seperti ini, Anda diberikan uang tiket sepuluh ribu. Dari awal ini untuk tiket ke Indonesia. Anda naik jalan kaki Anda. Anda pergi ke Indonesia jalan kaki. Bolehkah 10 ribu ini dimanfaatkan untuk yang lain? Seperti untuk nikah lagi atau? <laughs> Sudah sudah, enggak saya diingatkan ibu enggak boleh nikah nikah Ustaz. Nanti suami saya jadi serius pengen nikah jadinya satu. Ya, akhi, tidak boleh. Haram, laik. Karena tadi Anda minta tiket pesawat. Ternyata Anda pulang jalan kaki. Kembalikan tiket pesawatnya. Kecuali dia redo. Redonya tanyakan ke bagi perusahaan bagian tiketing tadi. Saya hanya tiket sekian ini bagaimana uang sisanya? Iya walaupun sama Ini kan untuk beli tiket Bukan Ya, iya, silakan jelaskan. Eh, nah, Kelebihannya halal atau tidak? Ya. Tidak. Karena anda nih uang beli tiket. Eh, iya, dibeli tiket kan cuma ribu, 2000, ribu kan sisa kembaliin. Kan beli tiket kan? Jujur. Berarti ini beli tiket, sekalian beli oleh-oleh sisanya dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Kecuali dia sampaikan. Kalau terdapat tiket lebih murah gimana? terserah Anda. Itu nggak ada masalah. Tapi setahu saya kalau di instansi pemerintahan jadi mahasiswa dulu, kalau lebih murah kembalikan. Ya, sebentar, ini jelas yang saya sampaikan. Bagaimana status uang Anda sekarang? Banyak yang bermasalah uang tiket Anda. Tanyakan sekarang ke bagian keuangan di perusahaan tadi. Atau tanyakan ke direkturnya langsung. Kata siapa sudah tahu dia. Dia sudah tahu mungkin dia diamkan saja ada pada ada peraturan. Setahu saya kalau di, di Jematul Imam dulu yang diberikan mahasiswa tiket bukan uang. Tapi kalau mahasiswa datang dari Indonesia ya datang dari Indonesia tentu belum ada tiket. Terkadang belum ada tiket maka sampai di sana serahkan tiketnya. Maka mereka lihat nilai harga tiket. Diberikan uang tiket tersebut. Iya tapi tidak halal. Kecuali ada pernyataan resmi. Kalau ternyata uang tiket yang diberikan itu kurang dari harga tiket yang kita beli, kita boleh klaim. Seperti Anda boleh klaim kalau belum disita Anda kembaliin. Iya atau tidak? Enak saja kalau kurang Anda klaim, kalau lebih Anda diam. Kan meskipun dari Tanyakan karena harusnya Anda saya wakilkan beli tiket. Nah, anda sekarang saya yang pribadi ini pekerjakan Anda, saya gaji Anda 10 ribu sebulan. Nih, beli tiket. Kalau lebih Anda diam saja, enggak kan? Mungkin ada lebihnya tadi Pak. Ah, ada Ustaz. Sini oh, lebihnya tadi kan beli tiket. Kalau kata pusatnya enggak apa-apa. Pak, silakan. Dia senyumbang untuk Anda, jangankan buat uang tiket. Pesawat dikasihnya kalau nggak apa-apa juga boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau asumsi tidak boleh. Anda tentu menafsirkan untuk keuntungan pribadi Anda. Eh, ini ramai ini yakin saya. Karena <laughs> banyak masalah Anda kan ya. Hah? Iya, iya. Baik. Ini kalau dikumpulkan uang sisa tiket disumbangkan bisa bikin dua masjid saya kira ini. <laughs> Apalagi yang sudah 20 tahun di sini, 10 tahun. <laughs> Baik. Kalau ada ya statement dari manajemen. Waktu itu kita pernah berurusan salah atau gaji itu kan. Cuma manajemen secara tidak langsung dia mengatakan tapi kan uang tiket kamu banyak kata gitu. itu gimana Apakah zakat itu menghalalkan ini? Belum tahu. Eh, belum tahu tujuh. Dia kan ada peraturan sebetulnya Ada. Tidak mungkin bisa tidak ada aturan khusus. Begini Ustaz, beberapa di itu ada yang beliau kayak misalkan kita pakai nyata, artinya tahu standar standar yang kita butuhkan. Ya peraturannya itu dia ya. Eh, perusahaan me menyediakan uang ya. sesuai dengan harga kiasannya. Begitu bunyi peraturannya. Ya. Memang begitu nasnya, teksnya, silakan. Iya, ya memang itu kan sedikit berapa yang dana itu dekaludasi. Ya, maksudnya membedakan gitu. Ada yang perusahaan memang ya standarnya ya tapi memang ya segitu sepuluh ribu misalkan dikeluarkan. Cukup nggak cukup terserah kan begitu. Ya, ya, Bahkan ada yang nggak pulang Ustaz, soalnya mas tadi itu otomatis keluar. Ada, iya. Gitu. Ada yang dua tahun sekali pulang. Tapi kalau tiket pulang memang perusahaan terserah lu mau pulang enggak, mau tiket itu akan ambil. Ya enggak masalah. Jangan kan uang tiket. Iya saham. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Allah yang Kenapa? tidak? semua perusahaan seperti Eh, silakan. Alhamdulillah bisa Anda. Itu tidak semuanya sebodoh itu perusahaannya bisa dibohongi oleh karyawan. Salam. Karena saya dulu di kampus dosen yang nggak pulang, mahasiswa nggak pulang, tidak diberi tiket. Kecuali dengan berbohong sebagian teman-teman. Tapi eh, bukan teman. Ada teman-teman beberapa orang-orang yang nggak pulang dia dia beli tiket, tahu tidak tahu itu urusan saya yang penting ini tutup masalah parapat kemudian bertobat kepada Allah tergantung kan tidak semuanya tadi sama kasusnya tergantung kasusnya masing-masing perusahaan tangan kan masing-masing baik -masing. Anda terima uang tapi numpang sama teman. Uh, bohong atau tidak namanya? Iya, tapi dengan bohong atau tidak? Ini uang housing sekitar 60 ribu, ya terserah. Kalau Pak kalau saya dapat 30 ribu, tetap saya kasih 60 ribu juga. Kalau seperti itu akarnya nggak ada masalah. Sama seperti tiket, kamu saya kasih uang tiket ini sepuluh ribu. Tapi kalau mau pulang terserah, kalau nggak pulang ya terserah. Pokoknya uang tiket. Dia bilang begitu kepada anda atau memahaman saja? Betul, karena memang seperti itu terserah. Sudah, sudah Tapi tidak ada masalah. Pulang apa nggak pulang ya tetap aja uang tiket itu. Ya, alhamdulillah bahkan ada yang tiga tahun nggak pulang iya kalau tiga tahun nggak pulang di Indonesia nanti tulangnya jadi besi semuanya udah baik kita lanjutkan baca bukunya atau ada pertanyaan lagi baik maju maju sini pakai sini Bismillah Waalaikumsalam Saya mau beli sebuah properti Apa ini propertinya? Rumah Beli rumah, baik Karena saya bekerja di kantor ya. Dan saya tidak mempunyai uang cash untuk membeli ya. Saya um, uh, apa, mencoba pinjam dari bank konvensional ya. di, Qatar Di Qatar? Iya hmm. uh, Terus Anda pinjam berapa berapa ribu? pinjamnya 250 ini keluar mic keluar nggak Sam? Bisa tadi mic keluar nggak? baik pinjam berapa? 250 ribu ribu Kembalian berapa? Uh, eh, kembalinya mungkin sekitar 320 ribu ya. riba atau bukan? ya itu riba terus pertanyaannya apa? ya, uh, nah terus ya saya mencoba untuk mau pinjam di apa di Indonesia ada bank syariah KPR Hmm. Tapi mereka itu nggak bisa karena saya kerja di Qatar. Terus? Jadi saya ambil solusinya itu. Tidak solusi namanya itu. Riba anda lakukan. Nah, nah terus uh, saya sudah sudah membeli. Oh, Sudah beli rumah sudah dengan sudah beli. ribanya sudah jalan. Iya. Terus? Nah, sekarang, rumahnya itu saya sekarang kontrakan. Ya. Nah itu gimana hukumnya? Tutup. Dan apa solusinya? solusinya rumah milik Anda sudah halal. Cuman hutang Anda hutang riba ini satu tip sifatnya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha lahu ma salafa wa amru Allah. Wa 'ada kalau ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang tahu datang peringatan Allah tentang ini dari riba, saya kira luar bunyi. Suara suaranya begitu. Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah Subhanahu wa taala lalu berhenti dari riba. Maka yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah. Tapi siapa terus melakukan riba, maka mereka adalah orang-orang yang kekal dalam api neraka. Kekal mana? Dalam api neraka. Ya, masuk cebur aja antum ke kena api sedikit aja teriak. Ini kekal dalam api neraka selama lamanya. Kekal itu berapa puluh tahun? Ya, seribu tahun Hah? 3000 tahun? Ya Allah. Ya. Maka hentikan secepatnya. Bagaimana cara menghentikannya? Tutup pinjaman Anda di sini saja. Secepatnya. Itu cara henti. Jelas? Bisa ditutup cepat? Insya Allah. Dengan berbagai cara. Ya, bisa jual properti tadi atau dengan uang yang lain. Status rumah ini katakanlah halal tapi hutang Anda riba cepat selesaikan. Jelas? Ibu dia bertanya Ibu? nggak ada alhamdulillah. Oke, Pakai mic, oke, mic. Kita batasi lah. Ini kapan kita baru baru modal nggak jalan-jalan? Tanya terus. Atau ingin bertanya aja, ingin belajar ya, memang begitu sih kalau nggak bayar memang pengen tanya dong. <laughs> baik silakan yang kekal itu kan yang kafir aja eh ini Allah yang bilang Faman, lihat dalam surat Al-Baqarah sebentar sebentar sebentar Faman ja'a man zalim lebih fantafa lahu ma salafa wa amru Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun nas Allah mengatakan Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah lalu berhenti, maka yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah. Tergantung Allah. Tapi siapa yang kembali melakukan riba setelah tahu dia teruskan juga, kata Allah maka mereka adalah ashabun nar, orang yang di neraka. Um fiha idul, mereka kekal di dalamnya. Lalu anda katakan itu kan orang yang menghalalkan. Allah bilang tidak ada yang bilang Allah menghalalkan situ. Zahir ayat begitu. Jelas? Kenapa? Bukan di harus sunnah ini nas Quran zahir ayat. Setiap orang yang tambah tahu ini. Kan? Baik. Yang lain? Ibu. Tidak ada ibu. Lanjut baca buku lagi. Ya. Ada cepat. Uh. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustaz mau tanya simpel aja. Um, mana Ustaz? Apa? Bisnis online. Oh, bisnis online? Ya. Sudah pernah kita sebelum? Bukan, bukan, bukan MLM, uh, eh, bisnis online. Kita belum ya? Ibu bisnis online ibu jual atau membeli? Iya, Bu. Sebentar, ibu menjual, mulai online atau membeli? Enggak. Pertanyaannya kalau saya membeli, tapi membelinya belum. Ketika membeli, ibulah eh, apa kirimkan permohonan pembelian, gitu kan ya? Hah? Iya. Ya, barang itu sudah milik dia atau milik orang penjual? Mungkin dari penjual ya? Enggak tahu saya. Bisa jadi dia cuma web doang, ketika ada pesanan baru dibelinya. Hah? Umumnya begitu bukan sebagian, sebagian besar. Online itu tujuannya kan nggak tahu anda dia punya toko, punya warung, punya apa kan nggak tahu, hanya webnya doang. Dan umumnya dia tidak punya barang. Maka sebaiknya karena zahirnya tidak punya barang tanyakan apakah anda barang sudah milik anda kalau dia mengatakan tidak jangan beli online kalau mengatakan kami ada gudang ada stoknya atau kami sudah bekerja sama dengan pemilik barang seperti ini boleh lakukan transaksi. Jelas ibu? Kalau tidak termasuk dia menjual barang yang belum dimilikinya. Rasulullah mengatakan, tapi amal saya Jangan kau jual barang yang belum menjadi milikmu. Ini haram pun jual belinya. Jelas ibu? Iya. Eh, Alhamdulillah. Bapak-bapak ada pertanyaan lagi? Apa hukumnya eh, melakukan transaksi jual beli atau usaha di sebuah ada dijadikan sebagai tempat tinggal saja. Tasafihnya ini maksudnya apa? Uh, dikasih rumah sebagai tempat tinggal akan tetapi hanya sebagai tempat tinggal dan di situ dia berusaha melakukan usaha. Usahanya apa ini? Jadi warung jadinya. Eh nggak boleh ya diizinkan tinggal untuk tempat tinggal dengan dijadikan warung hasilnya halal tapi anda berdosa menganggap peraturan al muslimuna ala syurutihim orang muslim itu harus mendasarkan persyaratan-persyaratan yang dia setuju dari awal dia katakan ini rumah tempat tinggal tidak boleh berusaha gelap ataupun terang Hah? lalu anda gunakan untuk usaha gelap maka anda telah melanggar persyaratan tadi dan tidak memenuhi angka perjanjian berdosa tapi hasilnya insya Allah tidak ada masalah apabila taufik hasilnya ya dosa melanggar, melanggar perjanjian tidak merusak akad akad jadinya sah kita, lanjutkan ini syirka. ibu-ibu kita lanjutkan ibu eh siapa yang dapat bu Ustaz. Ya. Boleh, uh, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Terus. Ya. Uh, ini kejadian pada saat ayah saya uh, masih hidup ya Ustaz. Ya. Jadi yeah. ayah saya dulu pernah meminjam sejumlah uang dengan jaminannya tanah. Uh, dan pada saat itu biaya untuk membiayai anak-anaknya masuk perguruan tinggi. Nah pada saat uh, Eh, eh, pinjaman ini belum selesai ayah saya pada rumah itu meninggal nah terus eh, kita sebagai anak-anaknya waktu itu ini melunasi sedang apa namanya hutang-hutang tersebut tapi dari pihak bank ternyata hutang-hutang ayah saya itu sudah dianggap lunas gitu pertanyaan saya apakah apa namanya di akhirat diri ayah saya masih mengalami hutang tersebut atau tidak itu? Tidak, karena sudah dilunaskan oleh asuransi. Um, Cuman dosanya dosa melakukan asuransi dan melakukan akad riba hanya itu saja. Um, ya. Satu lagi boleh Ustaz pertanyaan? Boleh, boleh. Uh, <clears throat> beberapa tahun lalu saya pernah bekerja di bank konvensional. Ya pada saat saya bekerja di sana dari pihak bank sendiri itu menawarkan e, kita dibolehkan untuk membeli sejumlah saham saham bank konvensional itu ya betul ya bekerja di tempat riba dan punya saham riba terus nah sekarang ini e, apa namanya dari pihak banknya itu memberikan pemberitahuan bahwa eh, saham-saham e, yang saya miliki itu boleh diambil itu apakah itu hukumnya gimana tuh Ustaz boleh diambil atau memang haram itu ya. saya sih boleh saya ambil saat ini saham itu dipotong gaji ibu atau ibu beli dulunya ya iya yang mana dipotong dari gaji atau dibeli Ada oh, di, dibeli Ustaz diberikan saham gitu eh, ada yang diberikan ada yang dibeli gitu ada yang memang Ya, jual saja sahamnya secepatnya, ya. Sahamnya jual secepatnya. Kemudian ibu lihat pertambahannya ini kan? Mm-hmm. Naik sahamnya kan? Iya. Karena pertambahan bunga dari para nasabah dan lain-lain. Iya. Kalau bisa ibu tanyakan, berapa pertambahan bunga dari bunganya ini berapa? Yang uang ibu iya. halal, yang mm-hmm. pertambahannya haram berikan untuk fakir miskin. Atau kalau mm-hmm. ingin ibu ingin lepas sama sekali, ambil sahamnya, jual ya kemudian uangnya berikan seluruhnya kepada fakir miskin atau kepentingan sosial ibu butuh uang ini ya, kalau enggak sih ya, alhamdulillah suaminya ada di sini bu alhamdulillah biar dia tahu nanti ketika dia ini ternyata diceraikan sama suaminya butuh pada saat itu tahu anda kan karena istri Anda sudah karena Allah ingin lepas dari riba. Maka ini kesempatan Anda untuk mempertahankan istri yang ini. Masya Allah. Istri yang lain terserah. <laughs> ya kan ya? Saya sudah janji tidak boleh ngomong masalah istri-istri lagi. Istri. Ustaz, ya. riba itu untuk pakai muslim boleh? Boleh ibu. Ya. Bukan sedekah namanya. Anda takhalus dari riba. Membuang harta riba. Tidak dapat pahala Anda. Pahala hanya selamat dari riba. Bukan pahala sedekah ini. Tapi Allah berfik. Tapi untuk fakir miskin boleh Berarti kan? baca di bab terakhir di buku harta haram. At'inihil asara. Rasulullah mengatakan ketika ada kambing yang didapatkan dengan cara tidak halal pembeliannya kata Rasulullah SAW Rasulullah SAW dengan perasaan sahabat diundang oleh seorang wanita jamuan makan kambing lalu kemudian ketika Rasulullah akan makannya Rasulullah mengatakan aku diberitahu bahwa kambing ini didapatkan dengan cara tidak halal bagaimana kau dapatkan wanita wanita itu aku ke pasar dan Rasulullah mencari kambing tidak dapat Lalu aku beli kambing dari tetangga wanitaku. Karena suaminya baru beli kambing dari pasar, berarti ini dia menjual haknya. Yaitu kambing suaminya dijualnya, bukan kambing dia. Lalu Rasulullah berikan kepada para tawanan. yang kan itu pakai miskin. Boleh. anda tapi ada juga mengatakan boleh untuk fakir miskin baca perkataan Sunan Taimiyah di akhir bab tentang harta haram Sunan Taimiyah sunan Imam Nawawi dan Bukhari menunjukkan bahwa ini kesepakatan seluruh ulama mazhab Syafi'i wallahu taala gedung sekolah tidak bisa biaya sekolah dibangun sendiri dengan yang halal bisa ya bisa cukup berarti tidak kalau kurang apa apa saya kurangi rancangannya dengan speknya tinggi banget saya kemukakan kita lanjutkan baca buku atau ada pertanyaan lagi atau sudah habis waktunya sampai jam berapa Pak Guntur sampai jam berapa Pak Guntur sampai jam 11 mungkin Hah? mungkin juga yang sebelas kurang Eh, kalau ibu gitu luar biasa. <laughs> silakan yang silakan. Bisa ada pertanyaan eh, titipan dari teman saya semalam. Eh, kapan Ustaz mau membahas masalah waralaba sama masalah eh, multi level marketing? dan ini pertanyaan teman saya titipan masalah waralaba. saya membayar. Sudah bentar, teman ibu menitipkan kapan bahas masalah kan dia hadir sekarang. Jadi bagaimana kalau saya bahas sekarang? Karena semalam dia hadir dari Wakra. Ya udah, nanti malam kita bahas ya, LLM okay. dengan okay. waralaba. Setuju? Eh, setuju. Ya, berarti ini selesai selesai selesai. Ya. Tapi ya, saya, saya itu pertanyaan saya itu yang saya ketipan saya menanya. Ya, pertanyaan apa ibu? Ya, masalah uh, bisnis online yang sistem pre-order gitu loh Pak Ustadz pre order maksudnya nah, gimana? Begini, misalnya uh, di buku At-Tahram ada kan pre order ya? Hah? Iya. Iya. Eh, pertanyaan ibu terjawab nggak di sana? <laughs> Jadi gini contoh aja ya. Iya silakan silakan. Enggak maksud eh, saya kalau yang iya. ada sebaiknya kan tanyakan, kecuali nggak paham dari bukunya. Kalau ibu ada bahas ibu cara baca buku Hatta haram amal kontemporer ini, saya tunjukin caranya. Kami bisa yang bisa cara bacanya? daftar isi bisa atau kesimpulan di halaman 572 penutup bab 7 penutup sampai halaman 591 ada sekitar 20 halaman kesimpulan zakat yang perlu dibayarkan adalah harta haram yang harus segera dibersihkan dari harta menunda penyerahan harta zakat kepada para mustahik dengan alasan untuk dikembangkan hukumnya tidak dibolehkan. Pembeli harta yang dihasilkan dari jual beli dengan cara terpaksa adalah haram. Ada semua simpulannya. Baca ini semuanya, nanti kalau ingin rinciannya baru lihat daftar isi cari mana pembahasannya. Ya, belum paham juga, masih muskil ada problem baru ditanyakan. Jelas ibu? Ya, tapi itu datang dua tahun lagi saya seperti itu kali Silakan, silakan ya contoh aja Alkitab kalau yeah. masih bingung itu yeah. ada ya. ayat jadi misalkan eh, dia eh, memesan baju dia ya? pesan baju abaya. orang mana ini ini orangnya yang pembelinya di Doha penjualnya di Jakarta nah, eh, benar pembeli di Doha ya penjual di Jakarta di Jakarta melalui online melalui online terus uh, penjual bilang Bu ini pre-order, jadi Eh, baju akan dibuat berdasarkan order. Nah, Terus? itu boleh? Contoh juga Jakarta seperti itu. Silakan ibu pesan berdasarkan orderan. Nanti baru kita belikan itu Ustaznya seperti itu. Uangnya udah berkirim kan belum? Uangnya DP Ustaz, jadi 50%. Kalau dibuatkan, boleh. Istisna boleh tidak tunai salah satunya DP pun boleh kalau butuh pembuatan boleh makanya baca di buku haram linknya lebih bagus Baik. cukup ibu yang kalau yang kas tadi Ustaz gimana ibu yang mana yang kas misalnya dia misalnya gini gitu, Ustaz dia eh, dia dia lihat di Jerman misalnya kasnya silakan ibu-ibu mau pesan kas tapi keluarga kalau misalnya eh, ibu-ibu ibu oke okay, DP dulu kas saya berikan itu gimana dia bukan buatan dia bukan dia membuat dulu atau sudah ada? Tidak ada. Tidak boleh karena dia belum belum memiliki barangnya dijualnya kan. Eh, alhamdulillah. Allah Gimana kita lanjutkan baca ini atau mau diskusi lagi antum? Hah? Jangan diputus. <laughs> Sampai jam berapa sih ya? Tadi 10.30 sekarang 11. Mungkin 12 lagi. Hah? saya lihat dulu. أيوة من يسم لك ما شاء الله Baik. Hutang murni, siapa yang baca tadi? Saya baca tadi. Yang baca saya baca lanjutkan. hutang tidak boleh dijadikan sebagai modal kecuali dalam kondisi di mana hutang statusnya sebagai pengikut kepada aset yang lain. Ya, jelas ini. Jelas ini atau tidak? Hah? Saya yakin tidak jelas. Wah ini Syekh. Wis ada. Ayo kantor. <laughs> yang tugas silakan jalan. Yang mau ke kantor silakan jalan. Kalau udah habis saya pulang juga ikut anda. Utang murni tidak boleh dijadikan sebagai modal. Ini maksudnya piutang murni. Anda pinjam uang kepada saya atau saya lah ya, saya pinjam uang kepada uh, eh, al Wadi. Berapa Wadi? 50 ribu rial Qatar. Terus saya punya usaha. pinjam uang saya kan ya. Saya punya usaha cetak buku. Bapaknya ya saat beli jual kita jalur bersama. saya akan kembalikan uang tadi nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2015 jelas ibu ibu jelas eh 1 Januari 2000 tadi bu 17 15 15 2015 Ya. Kan akadnya pinjaman kan ya? Berapa terpinjamnya pinjamnya 20 juta. Pada 1 Januari saya tidak punya uang 20 juta untuk saya kembalikan. Kata beliau, ya udah saat 20 juta ya, itu anggap saja saham di usaha jual beli buku antum. Hmm? Ini tidak boleh. Jelas ini? Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jadi riba dia. Ketika pinjaman tidak mampu saya bayarkan, kalau usaha untung atau rugi usaha? Bisa untung, bisa rugi. Tapi biasanya untung. Kalau kalau rugi ngapain saya bikin usaha lagi? Karena untung maka saya teruskan. Jadi nanti saya kembali kalau 50 juta jadi saham dia, saya uang saya 50 juta juga, berarti puluh persen kan ya? 100 juta namanya bertambah menjadi 130. Uang dia jadi berapa sekarang? 65 juta. Tambah berapa? 15 juta. Yang tadi adalah pinjaman ini dari riba. Jelas ini? Jelas? Maka tidak boleh utang murni dijadikan sebagai modal. Kecuali dalam, dalam hutang kondisi di mana usaha sebagai pengikut kepada aset yang lain kecuali pengikut pada sadana atau ketika saya ingin dia minta utangnya nih uang anda lalu dia mengatakan Ustaz jadikan aja sebagai modal besar itu kalau mau saya terima atau enggak tidak kenapa ibu diketuk-ketuk ya ada penambahan lagi Pak Ustaz eh silakan boleh Pak Ustaz boleh, boleh. Masalah fasilitas yang kita dapat dari perusahaan, Ustaz baik itu listrik, listrik air, rumah. Jadi Pak Ustaz, ibu rumah tangga tadi ada mempergunakan air untuk masalah bisnis Pak Ustaz. Nah, itu bagaimana masalahnya Pak Ustaz? Apakah salah Pak Ustaz? Memakainya Pak Ustaz? Memakai fasilitas tadi Pak Ustaz? Maksudnya untuk untuk berniaga Pak Ustaz, untuk bisnis itu Pak Ustaz? Itu bagaimana Pak Ustaz? Satu lagi Pak Ustaz, Silakan. katanya masalah ayat tadi eh, dilarang mencuci mobil segala macam lah Ustaz. Tetapi kita pasti pakai itu kok cuci mobil di di, di pekarangan rumah. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Termasuk apa hukum itu Pak Ustaz? Sudah Ibu. Sudah Pak. Sebentar Ibu dari mana? Saya dari Medan Pak <laughs> Tetangga kita nyapa. Pertama, Win, ya? Isra, Alam. Silakan yang kami silakan silakan. Allah silakan. Pertama, dalam akad sebagai visa kita kedatangan, ibu kau nggak boleh sebagai bekerja kan ya? Ibu, boleh nggak sebagai pekerja? Ya, enggak, enggak boleh bekerja. Baik resmi maupun tidak resmi kan. Jadi kerja rumah tangga sendiri. Ya. Kalau bisnis ibu kerja jadi ibu bisnis. bisanya ibu datang bisa pebisnis dengan bisa ikut suami. Tidak halal bagi orang muslim, tidak memenuhi akadnya. Allah mengatakan ya ilah dan ya ukhud, penuhi akad kalian. Kan ada bisa ikut suami, bisa berbisnis beda kan ya? Beda kan? Beda. Habis itu aku buka puasa itu kecilan. Bisnisnya kecil-kecilan tapi dosanya gak ada yang kecil itu. Sudah teruskan Ibu? Ya, Bismillah. Maka kemudian berarti Anda tidak memenuhi akad. Karena bisa mendampingi suami ternyata Anda pebisnis dan biasanya dan terkadang lebih besar penghasilan pebisnis istri ini daripada suaminya. Iya atau tidak? Betul. Betul. <laughs> ini siapa yang yang pengikut di sini? Bukan bisa pendamping namanya ini. Kalau bisa pendamping harusnya memang untuk mendamping bukan jadi lebih kaya dari suaminya pendapatannya. Biasanya istri seperti ini, saya walau alam ya, mungkin bu pengecualian. Biasanya istri seperti ini dia tidak mengenal lagi kepada suaminya. Kalau macam-macam silakan angkat kakimu pulang pulang. Saya masih ber. Hah? Apa? Origami? Memang mengerikan. Biasanya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tabiat manusia, wa bima anfaqu min amwalihim. Di mana kekuatan suami Al-Rijalu qawamuna ala nisa, suami jadi pemimpin dalam rumah tangga pada istrinya itu karena dua sebab. Karena memang dari postur tubuh, cara berpikir lebih maju daripada wanita. Kedua, bima anfaqu min amwalihim karena suami memberikan apa pada istrinya. Bila istrinya settle, istrinya secara kemampuan finansial lebih tinggi daripada suaminya, jangan harap Anda jadi pemimpin di rumah tangga. Paling Anda jadi sopir atau jadi babu. Iya kan, Bu? Iya kan ibu? Ini. Iya, iya. Kasihan suaminya ini. Siapa suaminya di sini? ya. Ya. Memang seperti itu ya. Ya. Maka oleh karena itu, kalau bisa pendamping, pendamping, pengikut, pengikut. Jelas, ibu Kalau ingin datang sebagai pebisnis, ada bisa bisnis ya, bukan menerobai belas suami. Ini wajib kita patuhi sebagai muslim. Kalau tidak berdosa kita dikhawatirkan tidak berkah hasil usaha di sini. Jelas? Jelas ibu? Kalau kita gitu, kalau kalau Ustaz, kalau menolong Ustaz di sana yang mengajar gitu Pak ustadz kemudian kemudian untuk untuk uh, untuk kawan-kawan yang lain membantu kawan dari untuk meringankan dia lah Ustaz. Memang sih kita tidak ya judulnya mencari uang semata-mata, ada niatnya tujuannya membantu. Nah bagaimana orang juga yang minta tolong sama kita sudah tahu dari kita yang sudah dibayar kita pakai tapi itu memperkau sama kita. Atau kita membeli sama orang yang tadi, bagaimana itu Ustaz? Orang yang berdagang tadi, bagaimana hukumnya orang yang membeli dengan orang yang menjual? Sudah pasti orang yang menjual tidak boleh. Bagaimana orang yang membeli Ustaz? Kan dua-dua harus kena Ustaz. Gak paham saya bu terus. sebentar. Ini loh Eh sebentar, sebentar. hampa hampa, suwe <clears throat> Ibu tadi usaha tujuannya bukan cari uang. Betul. Cari apa? Semata mata enggak semata-mata Ustaz. Tidak semata-mata. Tapi kalau nggak ada uang mau? Ya mau Ustaz. <laughs> Allah Ustaz, luar biasa ibu kata ini. Gak mungkin Ustaz. Kenapa ya Bu? Gak mungkin maksudnya berniaganya gitu. Iya, kalau ada pesanan dibuat kan ya? Iya. Iya. Ya. ya kan ada pesanan dibuat. Hmm. Dagang atau tidak namanya ini? Dagang, kecuali umpamanya tidak mendapatkan hanya biaya penggantian pembuatan makanan. Tidak dapat keuntungan. Oh. Itu betul menolong. Tapi jangan pakai air dan listrik yang diberikan oleh perusahaan untuk tempat tinggal. Terus kalau orang mau memberi itu macam mana Ustaz? Jangan beli dari dia, dosa. Hah? Celana bunga di sini itu Sebentar, sebentar, sebentar. Pak Ustaz ada yang berbisnis begitu, memudahkan ibu-ibu yang lain. Sebentar, ibu. Siapa nyebutnya? Sekarang kita tahu bahwa orang ini penjual ini dia menzolimi perusahaan suaminya, ya atau tidak? Iya, Karena otomatis listrik lebih tinggi, kemudian air penggunaan lebih tinggi yang diberikan oleh perusahaannya. Berarti pembuatan kue ini halal atau tidak? Atau makannya halal atau tidak? Enggak, Ustaz. Tidak Ya. Anda tahu dan Anda beli makan tidak halal. Halal atau tidak makanan tangan Anda? Enggak ya Pak Tidak, enggak. Aduh, bakalan tutup aja ya Ustaz. Kenapa di tangan ya Ustaz? Tak ada lagi yang ngomong Ustaz. Tapi secara komunitas. Sebentar Ibu, ada pembela. Tepat. Kasih mic, kasih mic, kasih mic pembela kita. Beliau yang undang saya salah sendiri tadi. Apa Ustaz? Secara keseluruhan, kalau ada satu orang yang bikin makanan, akan seluruh komunitas kan lebih eh, lebih murah bayar listriknya Ustaz. Memang secara satu, satu orang, orang kita akan lebih tinggi. Tapi orang-orang lain yang tidak masak menggunakan jasa beliau, eh, secara eh, kadang kan masak untuk sepuluh orang lebih murah daripada masak satu orang masing-masing gitu kan. Terus apa maksudnya? Jadi kan ya secara company sebenarnya nggak dirugikan karena lebih murah rugi tidak rugi company-nya anda melanggar akal atau tidak ya iya. Akal rugi tidak rugi, akal lain kecuali anda sampaikan kepada company. Pak company, istri saya punya besar di rumah. Otomatis listriknya bertambah, airnya bertambah. Setuju anda? No problem. Silakan. Tapi pelanggaran kedua melanggar bisa masuk. Jadi pemerintah. Izin lagi Anda ke pemerintah. Tapi itu tidak mungkin. Karena kita nak employee. Pulang dulu, nanti bisa berbisnis. Oke, yang yang pertama dari kamu ini tidak masalah. Ya? Tidak masalah, masalah uangnya tadi. Cuman masalah visanya ini dosa kepada pemerintah. Jelas. Jelas? Alhamdulillah. Nanti anterin saya, <laughs> jangan dekat teman pak gara-gara ini. Bisa pulang deh nanti <laughs> beliau. Baik, kita lanjutkan. Kayaknya udah mau habis waktunya ini. Macam mana ini? Kita lanjutkan bahasa ini atau mau tanjap lagi aja? Terserah antum, gimana terserah antum? Ya, iya. Baik. Uang dia penyimpan, walaupun menurut pandangan fikih hal itu dianggap piutang kepada lembaga keuangan, boleh dijadikan sebagai modal syarikat oleh lembaga keuangan tersebut atau pihak lainnya. Paham ini? Paham? Paham? Hah? Kalau kita lanjut. Terus ya. bagian bagi yang mudah-mudahan, kita lihat halaman di situs bukunya. Pada dasarnya setiap anggota syirkah berhak hak mengelola syirkah untuk menjual, membeli, membayar dengan kontan atau tunai dan setiap hal yang mendatangkan masalah bisnis yang biasa dilakukan. Anggota syirkah tidak berhak mengelola sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi syirkah atau bahkan mendatangkan mudarat seperti riba atau memberikan piutang kecuali bila ada izin dari anggota sedekah yang lain. Jelas ini? Hah? Jelas? Terus. Boleh menurut kesepakatan para anggota menyerahkan manajemen syirkah kepada sebagian anggota satu atau lebih dan anggota yang lain harus mengikuti apa yang telah mereka sepakati. Terus. Terus boleh mengangkat direktur syirkah selain dari anggota syirkah dengan upaya yang ditentukan dengan upah yang ditentukan eh, dengan upah yang ditentukan dan dimasukkan ke dalam biaya pengelolaan syirkah ya biaya personal A dan B menyerahkan dana kemudian si B mengatakan saya di Qatar silakan anda mengelola sendiri anda direktur sendiri maka upah yang dibutuhkan berapa upah sebagai pengelola ya gaji uh, upah gaji salary kalau eh, jadi direktur dia eh, jadi ini modal kan yang penanam modal terus dia jadi direktur gajinya terpisah gitu seperti itu iya ini kan yang katanya gaji terpisah baik Dan akan syirkan tidak boleh membuat ketentuan bahwa anggota syirkan yang dibutuhkan untuk dibantukan yang dibantukan yang dibantukan untuk mengelola manajemen syirkan atau sebagai bendahara mendapat gaji dalam jumlah tertentu. Akan tetapi upahnya diambilkan dari laba bersih syirkan dengan menambah persentase laba yang menjadi Ya. Oh, tadi kok boleh? Selain dari anggota, oh, betul. Kalau anggota syirkah umpamanya Anda di kota, maaf saya tadi salah. Saya mohon maaf Ustaz. Kalau pengelolanya bukan Anda berdua, Anda memiliki 100 ribu, 100 ribu. Lalu bikin perusahaan, perusahaan ini mengelola Indonesia. Boleh diangkat direkturnya dan digaji tetap. Tapi kalau salah satu dari Anda exit dan dia jadi direktur maka tidak boleh dia mendapatkan gaji dalam jumlah tertentu. Tetapi boleh dinaikkan persentase labanya. Yang harusnya 50 karena modal sama-sama 100, dinaikin dia 75 karena dia mengelola. Perbedaannya apa ini? Kalau ditetapkan gaji, maka yang mengelola tadi, pemilik yang mengelola, tidak terkena kerugian bila terjadi kerugian. Karena sudah dapat gaji dia, maka oleh karena itu tidak boleh penggabungan antara akad syirkah dengan ijama. Terus. Jaminan sedekah. Kewenangan anggota kewenangan anggota sedekah atas harta sedekah statusnya adalah amanah. Maka anggota sedekah tidak dituntut menanggung kerugian atas sedekah kecuali jika ada tindakan di luar ketentuan atau kelalaian. Dan tidak boleh ada persyaratan bahwa salah seorang anggota menanggung kerugian atas modal Syurga syarik yang lain. Anggota sedekah. Paham ini? Hah? A dan B menyerahkan dana A 100 ribu real, B menyerahkan 100 ribu real. Si A yang mengelola, si B tidak ikut mengelola. Ya. Lalu si A mengatakan kerugian saya tanggung. Anda mengatakan kalau rugi bagaimana? Saya menanggung, saya ahli bank insya Allah nggak rugi, saya nggak rugi. Kalau rugi bagaimana? Saya tanggung. Boleh ini? Kenapa tidak boleh? Karena bila ditanggungnya kerugian, berarti sebesar penanggungan kerugiannya itu berbentuk pinjaman. Ketika ada pertambahan dan keuntungan menjadi jadi apa? Riba. Paham? Kecuali penjaminan modal itu dia lakukan setelah terjadi kerugian. Rugi, ya udah karena saya masih kerja di Qatar, tenang aja. Nah, rugi nggak masalah dan mengatur saudara Indonesia mengelola saya masih banyak perusahaan saya yang lain rugi saya ganti kerugian anda pada masa ketika setelah terjadi kerugian tapi di awal dia mengatakan anda tentu tidak mau kalau anda memberikan investasi kemudian rugi nggak mau ada jaminan nggak nggak rugi saya jamin kata dia menjadi tidak boleh karena berarti ini menjadi pinjaman ya karena tidak ada unsur kerugian lagi dijamin dia Paham ini? Ya? Biasanya investasi bodong begini kan, saya jamin tidak ada rugi. Ini akhirnya adalah riba. Baik. Salah satu anggota syirka boleh mensyaratkan agar anggota yang lain untuk memberikan orang penjamin atau barang bangunan barang barang agunan ya Syekh. Agunan. Rahab, boroh sebagai jaminan atas tindakan anggota syarikat memberi jaminan yang di luar ketentuan atau kelalaian. Ya. Anda dengan teman di Indonesia tadi tahu lah tak terjamin. Track recordnya tahu, orangnya apa? Kadang berlurus, kadang bengkok, kadang patah, kadang tidak jujur. Khawatir Anda dia tidak jujur, ya, anda minta nih modal 100 ribu real kata 200, berapa juta 310 juta rupiah tapi tolong berikan saya jaminan jaminan ini saya eksekusi bukan kalau rugi akibat transaksi tapi kalau kelalaian atau anda lari segala macam oh saya nggak lari ya ini nggak ada masalah nggak lari saya hanya pegang saja surat jaminan dibuatnya ini tanah ini nilainya Pak Ustaz juta saya jaminkan kepada teman syirkah saya kapan eksekusi ini kalau terjadi kerugian tidak langsung eksekusi kerugian ini akibat kelalaian kah atau memang murni kerugian yang ditendaki oleh Allah kalau akibat kelalaian bisa anda potong kerugian tadi dari barang jaminan jelas maka jangan seperti yang ditanyakan tadi malam Dibawa lari uang saya Ustaz. Kenapa dia bisa bawa lari uang Anda? Karena tidak ada jaminan tangan Anda. Minta jaminan kalau tidak ada harta pun dia. Kalau saya punya uang yang rumah saya jaminan, ngapain saya punya modal Anda? Gitu kan ya? Minta ijazahnya, surat kawinnya, KTP aslinya dan segala macam. Untuk penguat. Berani dia lari lagi ya? Hah? Berani juga? Wah, terlalu jelas minta penguat sehingga tidak di, Islam nantikan seperti ini ya. Tidak berarti kemudian Anda saling percaya saja kemudian berikan uang ini yang Islami, bukan Islami, Anda dibodohi. Faham? Baik. Jika ketiga yang tidak ada hubungan dengan anggota yang lain boleh mengatakan perjanjian akan menanggung kerugian. Iya. A dan B membuat usaha syirkah lalu saya mengatakan silahkan dasar berdua. Lalu ini kurang percaya dengan temannya. Ruginya kalau rugi Ustaz, kalau rugi saya yang nanggung. Ini boleh. Karena akad saya adalah membantu, bukan akad riba. Kalau yang menjamin adalah pengelola, akad menjadi akad riba. Karena akad riba bisa seling hari. Jadi ini perusahaan-perusahaan bodong ngos seperti ini. Tanamkan modal Anda 300 juta, setiap bulan Anda terima berapa? Berapa saya? Sebentar, sebentar. Biasanya sering kan tawa penawaran investasi di Indonesia. Serahkan modal Anda 300 juta, setiap bulan Anda akan menikmati nah, laba bagi hasil sebanyak 10 juta per bulan. Pernah dapat penawaran seperti ini? Allah, saya di Indonesia sebab awalnya saya sering dapat SMS seperti itu. Ada 100 juta, ada 300 juta. Ini bentuk akarnya boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Untung untuk minum menurut surat Taurat. Kemudian dia mengatakan setelah tiga tahun atau dua tahun modalnya kembali penuh. Ini riba namanya. Kalau muslim tidak akan mau melakukan investasi seperti ini, investasi riba. Karena riba pasti akan merusak. Diberikannya lima kali, setelah itu dia diam saja. Mana mau mencari? dia sudah nggak ada lari ke kampung aslinya Cina ya Allah terang terus ada pertanyaan silakan ya, eh, ya, ya ada ada dua tabungan ya. tabung tabungan pertama itu tabungan biasa tabungan biasa apa mudharabah yang ya untuk ah. yang bagi bagi hasilnya lebih kecil sekitarnya. Ya. Tapi yang ada tabungan spesial yang ada kayak kontrak gitu kalau e, nggak boleh diambil selama bukan di situ juga. Jadi bisa diambil kalau nanti di, kalau diambil kita harus nanti nanti puluh ribu misalkan. Iya deposito itu iya, deposito kan harus. Itu, itu bagi hasilnya lebih tinggi katanya. Ya. Itu boleh Insya Allah tidak ada masalah. Oke. Sudah. Allah bagus. Alim dari mana pak? Eh, eh, mirip dari Chinese. Gak, masalah. Penting Muslim kan ya? Dari mana pun juga Muslim Muslimin orang beriman itu bersaudara. Saya ada teman kuliah saya banyak dari Shanghai langsung, China langsung. Saya bilang, silakan anda ke Indonesia, jadi kaya raya. <laughs> Karena Indonesia itu kaya China. Padahal. <laughs> Ada pertanyaan, silakan diselingi. Kalau tidak, setelah terus lanjutkan. Kadang-kadang terus, terus ya. Sampai jam berapa? Baik, tinggal seberapa jam lagi. Ada yang bertanya lagi, ibu, bapak-bapak? تفضل هذا شارع مع المكبر يا شيخ Bagaimana hukumnya jika jika kita mau membuat perusahaan di Indonesia itu kan banyak uh, birokrasi. Nah, uh, bagaimana hukumnya jika menggunakan jasa calo atau agen dengan harapan memotong jalur birokrasi? Tapi uh, kita punya cuma beres dari artinya sertifikat CV atau apa kita terima. kita tahu Allah bagaimana dia daripada kita musik semua. Maksudnya tober sini kalau dari syuah silahkan gitu ya. Kalau ada ya, ada tober, tober, ada. Ya, lo nggak dia Ya. Allah Tidak perlu anda pakai bagi biro jasa Pakai notaris bisa Urusan dia Kalau dia risau urusan dia Anda kita tanyakan, saya ingin perusahaan, bikin perusahaan, terus akta pendiriannya berapa? Sekian pak. Jangan tanyakan itu berapa biaya sogok segala macam. Jangan tanyakan lagi. Jelas? kita tadi saya sampai selesai. Teruskan atau ada pertanyaan lagi? Ada Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, eh, tabungan yang ada di Bank BNI Syariah, saldonya uh, eh, tiap bulan itu dikeluarkan uh, bagi hasil. Untuk BNI Syariah itu kita harus mengeluarkan bagi hasilnya itu atau bisa kita pakai Ustaz? Kenapa BNI Syariah? Nah, karena katanya meskipun mau di Indonesia itu syariah tapi kenyataannya nggak syariah. Ah, okay. Khusus Bank BNI Syariah, saya dosen pasca sarjana dari e-, ekonomi IEF Islamic Economic Finance di Trisakti mengajar di khusus mengajar 23 orang staf karyawan di BNI Syariah. Ya. Mengajar fikih muamalah dan usul fikih. Saya mengajar di situ. Sistem mereka sama dengan sistem bank sistem yang lain. Ya. Di ada pertambahan bagi hasil. Pertambahan bagi hasil ini mudharabah ini ya. boleh atau tidak? Bila akan mudharabah terpenuhi rukun dan syaratnya dan itu yang terpenuhi, ada yang mengatakan kan terjamin. Kalau tadi kan nggak boleh menjaminkan ya. Ini dia pengelolanya, bank menjamin atau tidak kerugian dari dana Anda? makanya kayaknya bahkan ya, dijamin atau tidak oleh bank ini? Hah? Tidak ada bank menjamin. Yang menjamin simpanan Anda ini atau berlama ini, LPS lembaga penjamin simpanan. Akad antara bank syariah ini dengan LPS ini, akadnya adalah akad asuransi. Setiap bulan bank beri menyertakan uang sekian, tidak sudah riba. Terus sekarang skemanya masih asuransi riba. Bank dan untuk Asia Tenggara, tahu Anda yang memiliki sebagai LPS ini sahamnya dimiliki oleh Lehman Brothers, bank Amerika. Sistemnya riba. Tapi antara bank syariah itu dengan Lehman Brothers urusan dia. Tapi antara kita dengan ini kita tidak terjamin. Jelas, Wallah ta'ala. Ala kulli hal, menurut sampai sekarang menurut saya, dan nambah biasa dari bank syariah masih halal. Uh, Kalau anda ragu, tinggal anda tentukan di akhir tahun anda berikan pada fakir miskin. Itu pada kenyataannya kayaknya mereka me, atau uh, fasilitasnya dipakai bersama. Karena kita bisa nabungnya lewat BNI konvensional dengan buku tabungan di eh, syariah ataupun sebaliknya. Nah masalah juga. Kenapa? Kayaknya mereka secara pembukaan atau fasilitas perusahaannya bisa sama artinya saya bisa menabung TNI bukan menabung itu, tapi bisa menyetorkan iya iya menyetorkan tabungan BNI syariah di BNI konvensional iya iya nggak ada masalah karena masuk asmana mereka langsung diserahkan ke BNI syariah cuma karena mereka satu induk perusahaannya BNI karena itu saja yang dimudahkan transaksinya. Cuman antara akad Anda dengan BNI yang konvensional ini syariah kan? Tidak ada masalah. Sama Anda membuat akad dengan non-muslim. Kafir. Pelaku riba. Antara dia kafir, kafir. Antara kafir ini dengan si B ini akad pinjamnya dengan cara riba. Hah? Tapi antara kafir dengan saya pinjaman tidak ada pertambahan bunga riba. Boleh saya pinjam dengan dia? Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Antara akad anda walaupun ini sama satu-satunya riba, apalagi antara akad anda dengan masyarakat syar'i, hanya saja menggunakan jasa dia untuk menyampaikan dana ke temannya yang syariah tadi. Wabillahi taufiq. Cukup. Fadol. Kenapa? Bagaimana kalau yang membeli rumah atau beli mobil melewati satu apa masa ya? Eh, baik. Di sini ada kan ya? Ada. Ada di buku halaman ada. Ada sudah baca? Belum. Baik. Ah, tentang jual beli kredit dan merubahnya dilakukan oleh bank syariah. Anda ingin melakukan atau sudah terjadi? Kalau ingin melakukan, kan saya tunjukkan caranya agar sesuai syari. Kalau sudah terjadi lain halnya. Hah? Baru mau melakukan. Karena mau melakukan, datangi bank syariah. Bank syariah, saya mau beli rumah. Dia akan mengatakan cari rumah sendiri oleh Anda saya cari, tapi Anda yang beli langsung ya. Hmm? Iya, saya beli langsung. Kemudian nanti pada saat Anda menjual kepada saya, bagaimana? Ada persyaratan denda keterlambatan dalam bentuk takzir, penalti atau ganti kerugian? Oh ya ada dong. Memang ada dalam syariat nasional. Saya tidak mau itu. Karena itu namanya riba, hanya ganti nama saja. Di konvensional namanya adalah penalti, di sini namanya takzir dan takwid. Oh, kalau gitu saya bicarakan dulu ke atasan saya. Terkadang ini terkadang tidak. Tergantung siapa anda. Kalau anda yang nasabah besar, gampang. <laughs> Kalau nasabah kecil dia, ya udah pak, belum rezekinya bu pak. Hmm? Saya menemani, saya, berapa kali saya. Oh, berarti secara eh, normatif itu di bank syariah tidak syariah Ya. Jadi sering saya sampaikan bahkan di Bani Syariah tadi bahkan di Dewan Syariah Nasional bahawa fatwa dikeluarkan Dewan Syariah Nasional tentang takzir dan tarik tadi bertentangan dengan fatwa ulama internasional. Allah Ta'ala Tapi kalau ingin juga minta persatuan sendiri Kita bawa sendiri Model kita ada saya namanya tiga, tiga developer no. Respon siapa? Yang takut kepada Allah. Yang tidak takut kepada Allah, khali wali Mari dakhal. Jelas? Tinggal 5 menit. Saya bertanya lagi? Ibu ada pertanyaan Ibu? Ambil mic ambil mic Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu, enggak ada suara dari mereka. Kami memiliki sebidang lahan. Uh, ini kebun kelapa sawit. Masya Allah. Ada 100 hektar. Eh. Itu dimiliki oleh Karola. uh, pribadi ini. Pribadi. Satu hektar masih bisa bisa berbagi. Oh, bukan, maksudnya dimiliki oleh banyak orang. 100 hektar ini dikelola menjadi satu paket ya, dimiliki oleh 10 orang yang kepemilikannya berbeda-beda. Ada yang 5 hektar, ada yang 20 hektar, ada yang 10 hektar dan sebagainya. Ya. Dari 10 tadi. Pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga ya. yang kelompok yang 10 orang ini membayar mereka untuk mengelola kebun kelapa sawit tadi. Ya. Eh, perjanjian yang disepakati adalah untung dan rugi dari e, hasil produksi nanti disesuaikan dengan jumlah lahan yang dimiliki. sesama pemilik ini kan, bukan kepada pengelola kan? Bukan kepada pengelola. pengelola biaya pengelola Tetap. biaya produksi itu juga dibayarkan sesuai dengan e, jumlah lahan yang dimiliki. Misalkan saya punya 10 hektar, berarti saya punya sepuluh dari Alhamdulillah. Sementara biaya pengelolaan itu dihitung tidak sepuluh hektar tapi dihitung 100 hektar tadi karena itu menjadi satu paket. Uh, yang saya tanyakan itu diperbolehkan atau tidak dengan cara seperti itu. Terus kerugian ditanggung? Kerugian ditanggung ke kita yang memiliki lahan tersebut. Berdasarkan? Berdasarkan jumlah besar jumlah Sama berdasarkan jumlah yang buat pengelola apa apa? buat pengelola pengelola tidak menanggung kerugian karena mereka kan seperti pekerja mereka nggak dapat gaji dia dapat mereka nggak gaji tak, ya. gaji tadi dia ya, dimasukkan dalam biaya produksi yang ada ada eh, sepuluh orang tadi berdasarkan jumlah hal yang mereka miliki Tuh, alam tidak ada masalah ya, Allah berhati ada lagi satu pertanyaan lagi sembilan sebelas nasihat ya ada pertanyaan cukup di luar topik masih ada yang lain. sapi tadi. Sapi, siapa yang sapi? Hah? sapi siapa? Eh, saya kemarin. Atau. Ah, sapi dari semua dari ini Jadi sambungan pertanyaan. Eh, sambungan beliau tentang sapi saya. Terus? Jadi, di Lombok terutama banyak yang kasus seperti ini yaitu anak pertama bagi apa namanya yang mengelolanya begitu. Yeah. Kemudian kita mendapatkan anak yang kedua. Yeah. Nah, seperti itu. Nah kasus yang saya lihat kemarin kemudian terjadi pada salah seorang ustadz di situ yeah. saya juga kaget dan saya diamkan dan saya, saya kurang mengerti apa yang di, seperti itu. Jadi anak e, saat ini memiliki anak eh, anak, anak, anak jantan jantan ya. jantan, jantan. Nah begitu sang pemiliknya ini ingin uang untuk uang, jadi dia ingin uh, sapi ini dijual. Terus ini dijual. Nah begitu dijual sapi sapinya seharga lima juta, sang pengelola ini mengambil uh, dia mengatakan sapi pejantan itu harus dikasih modal yaitu setengah harga penjualan dimodalin katanya jadi modalnya dipotong setengah berarti tinggal dua juta setengah diambil disisihkan Kemudian kemudian setengahnya lagi dua juta setengah dibagi dua. Jadi sang pemiliknya itu hanya mendapatkan satu juta dua ratus lima puluh. Nah yang dua juta setengah ini katanya adalah modal karena dia pejantan. Disimpan oleh dia juga. Tidak bisa saya Jadi eh, saat, ini sebentar. Yang punya uang, punya sapi atau punya uang ini sekarang? Sapi. Punya sapi dia punya sapi berapa ekor? Punya suami satu ekor. Satu ekor jantan atau betina? Betina. Kemudian punya sudah punya anak jantan. Sapinya itu beranak. Beranak, anaknya jantan. Jantan. Ya. Terus? Yang ini dijual. Anak ini ini milik yang punya dari awal atau ketika sudah dikelola baru? Yang sudah dikelola ada anak. Yang diserahkannya adalah sapi betina. Ya. Satu. Ya. Kemudian semenjak dikelola beranak satu. Beranak satu. Jantan. Jantan. Terus sekarang apa? kemudian anaknya itu dijual dijual oleh ya? 5 juta 5 juta nah, kemudian sang pengelola ini mengambil setengah dari harganya harga anak tadi yang dia ini adalah uh, modalnya ya. nah, kemudian sisanya lagi 7 juta setengah dibagi dua lagi sama dia sama siapa ini pengelola pengelola dan pemilik jadi pengelola dapat 7 setengah kemudian sapi cuma 2 setengah ya modalnya tadi diambil katanya jadi harga jual sapi itu 5 juta dua setengahnya disisikan diambil setengahnya lagi diambil lagi sama dia jadi, jadi nah, pemilik sapi nggak dapat apa-apa yang pemilik sapi hanya satu juta dua ratus lima puluh eh, rela dia ya. rela dia dia nah, kasih semuanya itu rela iya, ya sih dari kalau jelas besar korolnya cuman dari awal berapa pembagian keuntungan ini nggak disepakati kalau tidak sepakati kembali kepada al-urf al-adatu muhakkamah biasanya untuk bagi hasil sapi berapa persen? Untuk pengelola berapa persen pemilik sapi? Ya boleh 50. Kalau 50-50, ketika itu terjual 5 juta, karena ini dalam pemeliharaannya, maka li dua setengah untuk pemilik sapi, dua setengah untuk pemilik pengelola. Jelas? Tapi disisihkan dulu oleh dia. Hah? Tapi tadinya disisihkan dulu dua juta setengahnya. Kenapa disisihkan langsung kan? Kan untungnya sapi kan? Ya. Memang aneh orang Lombok. kenapa diambil dua juta setengah ribu? Jadi orang tua tadi ingin dua juta setengah sama-sama bagi dua gitu. Tidak. Tapi sampai malam mengatakan tidak bisa. Jadi dia hanya dapat dari lima. Tidak, tidak, tidak. Baik. Kalau tetap juga ribut mereka, ya cari dalilnya tidak ada dalilnya. Cuma masalah Indonesia itu tidak ada mahkamah syariah peradilan agama yang ada di situ kungfu <laughs> siapa yang kuat kungfunya dia yang menang tak kan boleh empat jam 11 selesai tutup di situ sudah saya lihat di situ ada siapa itu yang betulin lambat silakan Assalamualaikum. Saham forex eh, maksudnya kita beli saham. Iya, kita beli saham mau beli forex gitu maksudnya apa? Tak. Iya. Untuk beli forex di mana? di online tidak boleh beli forex online. Karena persyaratannya ya dan biadin. Jelas baca di buku sini ada. Hadis Rasulullah SAW jual emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang bisa disamakan dengan ini. Karena melakukan tanpa dot itu sebagai alat tukar. Persyaratan harus tunai. Bisa nggak <clears throat> melakukan transaksi forex online langsung masuk ke rekening Anda pada saat itu juga atau ada jeda waktu? Ada jeda waktu dua hari kan, dua kali empat jam biasanya kan. Ya. Maka ini tidak tunai, tidak boleh karena mengandung unsur riba beli. Untuk saham boleh Anda beli saham dengan syarat perusahaannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. Ada di Indonesia perusahaan bergerak di bidang yang halal? Ada atau tidak? Kemudian perusahaan ini tidak ada dalam anggaran dasarnya akan menambah dana dalam bentuk pinjaman riba. Ada di perusahaan Indonesia yang tidak pakai pinjaman riba? Hampir tidak ada. Kalau ada itu boleh lebih sama. Kalau tidak buat perusahaan sendiri. Sesama komunitas atar Ya, bikin jangan sendiri. Namanya perusahaan itu bersama-sama. Kan baca syirkah ada ini kerjasama dalam perusahaan. Baik. Bikin kontrak perusahaan gas Indonesia. Wabah salam. Cukup saya waktunya ya. Nanti malam insyaallah lanjutkan sebelum berapa subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini